yang mudahan besi ini mendatangkan berkah kepada kita pagi hari pagi hari ini karena kita alhamdulillah kita kedatangan Ustaz kita Moga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga beliau dan keluarga beliau Dari jauh Dari Jember, Jawa Timur Untuk mengantarkan ilmu bagi kita Untuk supaya kita mengamalkan Untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat Bapak-bapak dan ibu-ibu Kaum muslimin Moga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita Sebelum acara kita mulai yaitu urutan acara pada siang pada pagi hari ini menjelang siang ini adalah protokol yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua penyampaian arti singkat tentang dimulasi Ustaz Hafizullah Ta'ala Nama lengkap beliau adalah Al-Ustaz Dr. Ali Musri Senjan Putra Hafizullah Ta'ala Semoga Allah Swt menjaga beliau Beliau lahir di Sumatera Barat Tepatnya di Sejunjung tahun 1972 Kemudian tahun 1994 menamatkan pendidikan di Libya Jakarta dan melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Madinah Fakultas Dakwah dan Usuluddin tamat tahun 1999 dengan predikat komlau, Kemudian melanjutkan jenjang S2 di Universitas Islam Madinah jurusan akidah tamat tahun 2003 dengan predikat komlau. Kembali melanjutkan program S3 di Universitas Islam Madinah jurusan akidah tamat tahun 2007 kembali dengan predikat komlau. Aktivitas atau pekerjaan beliau pada Eh, sekarang ini yaitu beliau sebagai dosen pengajar di STDI Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember Jawa Timur dan kegiatan beliau yang lainnya mengisi pengajian-pengajian seperti di Insan TV kemudian Wesel TV dan Roda TV dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala beliau hadir dari sini dari jauh Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada beliau, ilmu beliau datang ke sini untuk memberikan ilmu kepada kita. Kemudian tidak membacakan mukadimah uh, acara yang kedua kita persilakan kepada ustaz untuk memberikan uh, ilmu kepada kita dengan pembahasan masalah uh, puasa di bulan Ramadan bagaimana tata cara berpuasa di bulan Ramadan dan apa yang kita persiapkan untuk mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan.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 memberikan kesempatan, kekuatan iman dan kekuatan fisik kepada kita untuk hadir dalam misi yang mulia ini. Karena atas bantuan dan kemudahan dari Allah Swt kita dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan ilmu dan wawasan kita tentang agama yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa disampaikan Allah SWT kepada arwah beliau yang telah berkorban bersama para sahabatnya demi untuk tegaknya nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan di muka bumi Allah ini dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari penghambaan diri kepada selain Allah pada mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata dari sebagai bentuk ketimpangan dan penyimpangan di dalam berakhlak, tingkah laku maupun e, muamalah kepada sikap yang terpuji dan juga muamalah yang indah sesama umat manusia. Maka agama kita adalah agama yang paling sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan kita baik berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Akidah ya tidak dicampuri oleh nilai-nilai kesyirikan. Mungkin pula ibadah tidak dicampuri oleh berbagai bentuk bid'ah-bid'ah yang merusak nilai ibadah itu sendiri. Muamalah jauh dari berbagai bentuk kezaliman. Akhlak jauh dari bentuk-bentuk sikap-sikap yang keji sikap-sikap yang tidak terpuji. Bahkan agama kita tidak hanya memperhatikan hubungan antara Allah eh, antara Sang Khalik dan makhluk ataupun hanya sebatas hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain, tetapi agama yang mulia ini mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan alam sekitarnya, dengan lingkungannya, kemudian juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kaum muslimin jemaah pengajian yang kami hormati Terima kasih banyak pada ikhwan yang telah merintis pertemuan kita pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada kita semua Dombalesi jasa siapa saja yang ikut menggagas Merencanakan acara kita ini Semoga dibalas Allah subhanahu wa ta'ala balasan berlipat ganda Semana yang telah diumumkan bahwa pengajian kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang berbagai hal yang hubungan dengan Ramadan atau serba-serbi Ramadan atau bagaimana Rasulullah SAW mengoptimalisasikan bulan Ramadan itu. Ya, maka dalam kesempatan ini insya Allah kita akan bahas berbagai sisi yang berhubungan dengan bulan Ramadan. sebelum masuk bulan Ramadan ada berapa hal yang sering diwasiatkan nasihat oleh para ulama kita yang pertama adalah yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena kita akan kedatangan tamu yang mulia ya sebenarnya dalam sikap kita sehari-hari jika sebuah daerah akan dikunjungi oleh petinggi uh, negeri ini ataupun kita akan menerima tamu yang agung pasti kita akan menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut tamu yang agung tersebut di antaranya mungkin kita akan membersihkan halaman kita lingkungan sekitar dari sampah-sampah dari rumput-rumput liar ya kan supaya tidak lingkungan kita kelihatan kotor dan apa? kelihatan kotor ya, kemudian tidak membuat nyaman tamu yang akan datang. Jika begitu hanya kita menyambut tamu ya, kemudian juga mungkin di rumah kita akan dibersihkan juga ya mulai dari menyediakan juga hidangan-hidangan yang mungkin akan siap disantap oleh tamu. Maka selayaknya pula lah bagi kita ketika akan datangnya tamu yang agung ini. Ramadan yang membawa berbagai berkah dan rahmat, nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pada bulan Ramadan ini. selainnya kita mempersiapkan pula untuk menyambut tamu agung ini agar kita mendapat hadiah ataupun berkah-berkah yang ada pada bulan Ramadan tersebut Semuanya kita ketika kita menyambut tamu, kita membersihkan halaman kita, rumah kita dan menyediakan wangi hidangan untuk tamu tersebut. Maka setelahnya sebelum kita menerima bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan datang menemui kita, kita membersihkan diri kita. Kenapa? Agar ketika datang bulan Ramadan, kita sudah membuka pintu hati kita untuk siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak meninggalkan perbuatan dosa yang biasa kita lakukan, ya, bila kita tidak bertobat sebelum datang Ramadan, niscaya amat sulit bagi kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas pada bulan Ramadan itu. Karena dosa selalu akan membawa kita kepada dosa yang lain. Maka bertobat adalah selalu dimotivasi dalam agama kita ini dalam berbagai hal dalam sepanjang waktu. Ya, makanya Rasulullah SAW sibukkan oleh sahabat mereka Rasulullah saja dalam satu majelis kadang-kadang lebih dari 100 kali atau 70 kali beliau itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi jami'a. Wahai orang beriman bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Dalam ayat lagi yang tubu ya Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman bertobat kepada Allah yang taubat yang sebenarnya. Kita bersihkan batin kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena akan datang di bulan Ramadan, jangan jangan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di seharian kita tetap juga terbawa-bawa setelah masuk bulan Ramadan. Kalau ini masih tetap terbawa-bawa di bulan Ramadan, ya nggak ada faedahnya di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim menyebutkan, "Man lam yada qaula dzuri wa amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau wa syaraba." Orang yang bila dalam melaksanakan puasa tidak meninggalkan perkataan dusta, berbuat bohong atau melakukan pekerjaan-pekerjaan ya dalam ru'ain man la wal jahla ya perbuatan-perbuatan bodoh maka ada gunanya kata Allah Allah nggak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minum artinya makanya kita saksikan betapa kita di antara kita sudah sekian kali melaksanakan puasa Ramadan. Yang berumur 30 tahun minimal 15 kali dia sudah melaksanakan bulan Ramadan. Yang berumur 40 tahun, jika dia puasa di umur 10 tahun 30 kali. Karena 30 tahun. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi kita, setiap selesai Ramadan Pernahkah kita merasakan ada bekas kesan dan pesan pada diri kita? Pernahkah kita merasakan setelah berlalunya Ramadan ada bekas, ada kesan yang dapat kita ambil dari ibadah puasa itu sendiri? Maka lalu kita katakan, kenapa jarang sekali eh, atau sangat minim atau sedikit kita lihat manusia yang mampu mengambil faedah-faedah mengambil pesan dan kesan dari Ramadan karena memang di saat datang bulan Ramadan dia tidak mengoptimalkan dirinya untuk memanfaatkan Ramadan itu atau dia tidak mempersiapkan diri ketika saat akan datangnya Ramadan sehingga Ramadan berlalu rutinitas begitu saja tanpa ada arti setelah telah terbenamnya matahari di malam terakhir bulan Ramadan begitu pula lah makna dan arti Ramadan hilang dari sikapnya, dari akhlaknya, dari perkataannya, tingkah lakunya, dari ibadahnya dan seterusnya. Kembali lagi ke habitat yang lama. Seakan-akan Ramadan itu adalah rutinitas yang begitu saja. Tanpa meninggalkan makna dalam hidup kita. Tanpa bisa istilah orang mewarnai akhlak kita, mewarnai bentuk ibadah kita, tingkah laku kita, jarang sekali. Padahal satu bulan kita dilatih, satu bulan kita dilatih untuk melaksanakan ibadah itu ya agar nilai-nilai yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu tetap dipertahankan. Makanya bulan Ramadan itu diwajibkan pada setiap umat oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu besarnya pengaruh pendidikan dengan Ramadan itu, dengan puasa itu, mempengaruhi eh, memperbaiki Eh, kualitas keimanan, kualitas akhlak, kualitas ibadah dan seterusnya di dalam diri seorang mukmin. Makanya ya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang beriman ya diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang sebelum kalian jadi ibadah puasa ini keistimewaannya di mana harus kita ketahui bahwa syariat para anbiya itu ada sisi-sisi kesamaannya. Seperti sholat itu semua umat memiliki hal itu. Syahadatain, ya usul-usul akidah, usul-usul ibadah, hampir setiap umat. Di antaranya adalah puasa. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Semuanya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan agungnya ibadah puasa itu sendiri. Ya, agungnya ibadah puasa sehingga diperintahkan pada setiap umat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Lalu apa yang tersimpan dari ibadah puasa itu? Apa makna dan tujuannya? Yang jarang-jarang dikaji, yang jarang-jarang dihayati, atau diambil oleh kebanyakan orang. Dia hanya menahan makar, menahan lapar dan minum saja, kemudian hawa nafsunya sampai saat itu hilang Ramadan dan dia tidak merasakan ada sesuatu yang berubah pada dirinya, pada sikapnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Yaitu tadi karena kita tidak mempersiapkan ya diri sebelum datang Ramadan pertama dengan membersihkan jiwa kita dari dosa. Kemudian hal yang kedua adalah memiliki ilmu memiliki ilmu tentang sebuah ibadah itu. Nah ini yang masalahnya yang sering dialami ada kebanyakan kaum muslimin itu beribadah begitu saja seakan-akan rutinitas bagaikan makan dan minum. Jadi tidak mampu menggali makna-makna, tidak mampu menggali pesan-pesan ataupun pesan dari ibadah itu. Sehingga sholat kita, puasa kita, dan seterusnya ibadah-ibadah lain tidak memberikan corak, tidak mewarnai tingkah laku kita, akhlak kita, muamalah kita di tengah masyarakat. Kenapa? Karena sebatas kita hanya menahan lapar dan haus saja. Ini yang masalahnya. Kurang berilmu, tidak mendalami bagaimana sih agar Ramadan itu betul-betul ya bermakna dan berarti di dalam dirinya sehingga kalau kita lihat ya kenapa sebagian ulama dahulu berkeinginan bercita-cita bagaimana kalau semua sepanjang tahunnya adalah Ramadan. Kenapa? Karena begitu mereka merasakan indahnya dan nikmatnya di bulan Ramadan itu. Kenapa? Mereka, karena mereka melihat faedah-faedah ya ataupun kesan-kesan yang mereka dapat dari melaksanakan ibadah puasa itu. Tetapi kok kita tidak mendapatkan kesan dan pesan itu? Karena tadi itu kurang ilmu kita kurangnya ilmu kita. Sehingga kita seakan-akan melaksanakan ibadah itu hanyalah sekedar perintah saja. Ya, yang selalu kita ibaratkan itu adalah beban kepada kita. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan kita anggap itulah beban yang memberatkan, yang mengganggu kebebasan kita untuk berbuat. Itu masih ada dalam diri kita ketika beribadah menganggap semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang membebankan, yang mengganggu kebebasan kita. Sehingga tidak merasakan lezatnya sebuah ibadah, tidak merasakan nikmatnya sebuah ibadah, yang menyebabkan itu adalah kurangnya ilmu kita untuk menghayati ibadah-ibadah itu sendiri. Maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba melihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang berpuca, ber, berbicara seputar bulan Ramadan, ya, nanti akan kita coba berbicara tentang hukum yang ada, ya, ibadahnya, kemudian apa rahasia dan hikmah di balik itu. Dalam pembahasan kita insya Allah, kita tidak hanya sebatas membahas rukun-rukun wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita akan mencoba menggali rahasia dan makna-makna kandungan-kandungan ayat tersebut yang dapat kita pertahankan setelah perginya Ramadan. Sehingga saat kita melaksanakan puasa, perasaan itu hadir di dalam diri kita dan itu kita rasakan hendaknya. Pertama adalah tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus diwajibkan kepada kalian berpuasa kata Allah Subhanahu wa taala kama kutiba alladzina min qablikum sebagaimana diwajib kepada umat sebelum kalian, orang sebelum kalian. Apa faedah dari sini yang dapat kita ambil? Hah? Ayat ini sering kita dengar, bahkan ada di antara kita yang hafal. Apa sih faedah dari ayat ini? Hah? Pertama, kewajiban berpuasa. Itu jelas semua kita tahu. Allah memerintahkan kita berpuasa. Jadi puasa merupakan salah satu rukun is Islam. Ya, sesuai dengan ayat ini. Juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya hadis Jibril. Ya, akhbirni an Islam. Rasulullah SAW menjawab al Islam. antas ada Allah ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakata wa tasuma Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, hadis Ibnu Umar, bunya Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pondasi, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaumu Ramadan dan melaksanakan puasa Ramadan. Ya, atau dalam ayat Umar didulukan wa hajjul bait wa shaumu Ramadan. Lalu apa sih? Artinya bahwa puasa Ramadan itu menduduki kedudukan yang sangat apa? Hah? Sangat urgen di dalam aga, agama. Merupakan salah satu pondasi agama. Lalu ketika tergambar oleh kita, terus artinya meninggalkan puasa adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat berbahaya bagi agama seseorang. Karena puasa, ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu rukun apa? Is. Nah, betapa kita lihat sebagian kaum muslimin yang mengaku muslim tetapi kok yang pada masa akhir-akhir kita lihat sangat berani sekali meninggalkan puasa Ramadan. Dengan alasan yang sangat ringan dan enteng sekali. Dan seterusnya. Karena dia tidak menyadari betapa besarnya kedudukan ibadah ini dalam agama Islam. Demikian besarnya diwajibkan kepada setiap Lalu kenapa Allah mewajib kepada setiap umat? Kenapa disebutkan ini diwajib kepada setiap umat? Apa yang dapat kita ambil? Hai umat Islam, wahai umat Muhammad, puasa ini kalau kalian rasakan berat, jangan merasakan berat. Bukan kalian yang pertama melakukan hal ini, Umat-umat berlalu sudah pernah berbuat puasa. Akhirnya ketika kita mendengar ini bukan kita saja mengalami, akhirnya melaksanakan ibadah itu apa ada timbul dalam diri kita menjadi mudah dan ringan. Bukan kita mengalami sendiri kok. Bukan kita yang mengalami sendiri. Ta oleh sebab itu, dalam banyak hal biasanya ibadah-ibadah yang itu dilakukan oleh semua orang, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh banyak orang itu menjadi ringan biasanya. Maka Allah ingatkan, jangan kalian anggap ini ibadah, ini berat. Orang-orang sebelum kalian telah melaksanakannya. Telah diperintahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian jangan menyanggap suatu yang asing, suatu yang ber Ini kita kupas ayat yang mulia ini, apa sih maksudnya? Kenapa dikaitkan dengan umat sebelumnya? Pertama menunjukkan agungnya perintah ibadah puasa yang di dalam agama kita sendiri menjadikan salah satu pondasi agama. Ya kan? Menjadikan salah satu pondasi agama. Kemudian menunjukkan keagungan lagi tadi kita sebutkan di situ itu ketika juga dibebankan kepada umat sebelum kita. Itu menunjukkan betapa ibadah puasa ini ya karena agungnya dan pentingnya Allah perintahkan pada setiap umat. Faedah lain adalah menggambarkan bahwa bukan kita yang pertama laksanakan ibadah puasa ini. Sehingga kita merasa jangan menjadi orang yang terlalu terbebani. Tetapi umat-umat berlalu pun telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari faedah dari ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu dimulai dengan kata-kata iman, wahai orang-orang beriman. Kenapa di sini Allah mulai dengan kata-kata beriman? Artinya dalam ayat ini ada dua faedah. Kata-kata beriman di sini ini masuk menyebutkan apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina sam'a. Perhatikan dengan baik-baik kata Imam Mas'ud, jangan-jangan adalah perintah Engkau disuruh untuk melakukannya atau larangan yang Engkau dilarang untuk me, atau larangan yang harus engkau tinggalkan. Di sini Allah panggil orang-orang beriman. Apakah puasa wajib bagi orang beriman saja? Karena dalam Islam itu ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Orang muslim nggak wajib, hanya wajib orang mukmin. Hah? Baik, apa maksud dari kata-kata iman di dalam ayat ini? Orang-orang yang mengaku beriman karena setiap muslim mesti memiliki landasan iman. Maka dipanggillah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah yang telah menyatakan iman kepada Allah, menyatakan iman kepada kitab kepada para malaikat Allah, menyatakan iman kepada kitab Allah, menyatakan iman kepada Rasul Allah, menyatakan iman kepada hari akhirat, menyatakan iman kepada takdir yang baik, tolong laksanakan perintah ini sebagai bukti akan pengakuan kalian sebagai orang beri. Maka digunakan kata-kata itu faedah yang pertama. Faedah kedua, di sini Allah ibaratnya menyuji dan memberikan penghargaan kepada kita. Allah panggil dengan nama yang begitu indah itu dengan panggilan i, iman. Bukan ya ayuhanas, maka ya Allah dari muslimun. Kemudian faedah yang ketiga adalah bahwa amal atau ibadah puasa merupakan salah satu amal bagian dari i, iman bagian dari iman. Bahwa ibadah puasa ini memiliki poin penting di dalam membina i iman kita. Nah, gimana Ustaz? Nanti akan kita uraikan satu persatu nanti pesan-kesan dari ibadah puasa. Bahwa ibadah puasa itu merupakan poin penting dalam beriman. Maka tadi dipanggil kalian telah mampu sebagai orang beriman, artinya kalian tolong laksanakan perintah Allah ini kalau kalian. Kemudian juga menunjukkan bagian ibadah puasa itu adalah menunjukkan posisi penting dalam i meningkatkan iman seorang ham maka di akhirilah ayat itu lalu la la'allakum agar kamu menjadi orang di sini apa yang terdapat di akhir ayat ini tujuan berpuasa kalau orang katakan sekarang visi yang ingin dicapai setelah beribadah puasa visi yang ingin didapatkan oleh seorang mukmin ketika melaksanakan tujuan yang ingin diraih Nah untuk meraih tujuan takwa ini, inilah rangkaian ibadah puasa ini yang bermacam-macam nanti. Ada puasa, ada qiyamul ada tadarus, ada infak, kemudian iftar saim, dan seterusnya. Muaranya di mana? Yaitu mencapai tingkat ketak. Lalu tadi kita kaitkan dengan banyak sudah kita berpuasa. Lalu kita katakan, kok setelah berpuasa kita lihat tidak ada perubahan di tengah masyarakat Arti tujuannya tidak tercapai. Visinya nggak tercapai berarti. Karena setelah akhir Ramadan itu kita berubah itu. Tingkat keimanan kita, model akhlak kita, ibadah kita, kekusukan ibadah, dan seterusnya. Nah, kenapa itu tidak tercapai tadi modal yang kita katakan? Karena kurang il. Baik. Itu ayat yang pertama. Ayat kedua, syahr Ramadan alladhi unza fihi al-Qur'an ya syahr Ramadan alladhi unza fihi al-Qur'an Huda linnas wa bayyinatin min al furqan Ini ayat agung sekali. Kalau kita dalami ayat bicara tentang Ramadan. Syahr Ramadan alladhi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kenapa dikaitkan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an? Pertama, dalil tentang keagungan bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang agung pada bulan yang agung pula. Ini kabar. Kemudian di ketika dikatakan bulan Ramadan istilahnya ibadah puasa itu herat hubungannya dengan apa? Ah, dengan Al-Qur'an. Makanya sangat besar sekali perhatian Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan itu beliau selalu khatam. Nah, ini ibadah lain. Tadi kita sebutkan visi kita mencapai orang takwa. Nah, bagaimana Rasulullah mengisi bulan Ramadannya? Di ya, antaranya adalah banyak membaca Al-Qur'an. Tetapi kita lihat kebiasaan masyarakat kita justru banyak menggunakan waktu-waktu Ramadan itu untuk ya perbuatan-perbuatan yang yang barangkali ada menimbulkan dosa, menonton drama, TV, ya dan seterusnya sambil menunggu, menunggu apa namanya waktu berbu atau hal-hal lainnya membuang-buang waktu. Nah ini makanya juga Rasulullah SAW setiap tahun bulan Ramadan itu Jibril datang ke Darus bersama Rasulullah SAW dan pada tahun terakhir wafatnya Rasulullah SAW pada tahun itu, Ramadan terakhir, Rasulullah SAW menamatkan Al-Quran dua kali. Maka oleh sebab para ulama-ulama salah. bila datang bulan Ramadan, mereka menghentikan majlis masjid ilmunya dan mereka memfokuskan beribadah untuk membaca Al-Qur'an. Disunahkan tadarus. Nah, jarang di antara kita yang mampu menemukan khatam Al-Qur'an. Padahal seandainya kita jangankan di luar Ramadan, di luar Ramadan saya begitu agungnya baca Al-Qur'an apalagi di bulan Ramadan. Kemudian di sini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, keagungan membaca Al-Qur'an Ramadan. Huda linnas bayinati minal hudal Qur'an. Kitab yang mulia ini jarang-jarang orang bisa memahami dengan baik. Di bulan Ramadan inilah Allah turunkan dan motivasi mereka untuk memfokuskan memahami Al-Quran karena Al-Quran itu terdapat petunjuk pembeda, bayinat, menjelaskan petunjuk-petunjuk hubungan suami istri dengan tetangga, kepada hak keluarga, kepada kerabat, orang tua di dalam Al-Quran. Tapi jangan kita membaca-baca, mengamati dan memahami Al-Quran itu sendiri. Lalu ini faedah lain yaitu terutama adalah pentingnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita tidak ini kita bahas ayat-ayat dan kita tadi kita sebutkan faedah-faedah yang terkandung dari ayat-ayat hadis itu baik dari amaliyah maupun apa hik, hikmah dan uh, apa namanya pelajaran dapat diambil di situ. Ini menunjukkan hagunya makanya Allah sebutkan inna anzalna fi lailatul qadr. Al-Qur'an itu turun pada malam lailatul tetapi justru sini ada bahasan sampingan. Kebiasaan masyarakat kita selalu memperingati nuzul Al-Qur'an pada 17, 17 Ramadan ya pertama turunnya Al-Quran itu bukan pada 17 Ramadan karena dia turun pada malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW adalah 10 terakhir. Sedangkan 17 Ramadan adalah berada di pertengahan Ramadan. 10 di pertengahan. Yang menjadi dasar orang itu biasanya adalah yaitu tentang firman Allah dalam surah Al-Anfal. Ya. Ini yaitu tentang perang Badar. Sedangkan perang Badar itu kalaupun 17 Ramadan bukan itu pertama diturunkan Al-Qur'an. Yang dimaksud ini wa ma'uzla yaumul furqan itu maksudnya di situ adalah tentang hukum-hukum pembagian harta rampasan perang. Bukan maksudnya khusus tentang turun Al-Quran. Tapi sebagian uh, doa para dai-dai tidak mengerti maksud ayat ini. Dia pahami yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran sudah turun sebelum Ramadan. Maka Al-Quran itu turun Allah pada mulam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu adalah pada malam 10 terakhir di malam-malam yang gan, Dan tidak ada ulama sepakat tanggal berapanya. Nah oleh sebab itu ulama kita mengatakan tujuannya ya memperingati bulan turunnya Al-Quran itu adalah tidak menunjukkan adanya apa namanya tidak lah untuk memperingati e, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh itu agama kita tidak mementingkan tanggalnya, tetapi adalah mengkhabarkan betapa agungnya bulan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Baik. Paman syairah pengusyar yasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu hendaklah dia berpuasa. Apa maksud ayat ini? Yaitu puasa itu bagi orang yang menyaksikan bulan atau menyaksikan. Katanya saya kan nggak lihat bulan, saya tidak wajib puasa. Ada pemahaman seperti ini. Maksud ayat ini adalah Paman syahidah minkum syahra Yaitu yang mendapati bulan Ramadan, dia hidup bulan Ramadan datang. Dia wajib berpuasa. Ini perintah lain, dalil lain tentang wajib berpuasa bulan Ramadan. Paliasum ya. hendaklah dia puasa. Wangkana mari dan ala safarin tentang hukum-hukum berpuasa bagi orang musafir dan orang sakit. Faeddatu min ayyamin ukhra. Jadi kalau ada kalian yang sakit atau dalam perjalanan itu dibayar di luar Roma. Asalnya ibadah puasa itu harus pada bulan Ramadan. Kecuali ada kondisi mengecualikannya. Seperti haid, nifas, atau menyusui, atau hamil, atau sakit, atau musafir Safir. Nah ini kita akan bicara sedikit ini pengecualian. Pada bulan Ramadan, ya hal-hal yang berhubungan dengan berjalan pada bulan Ramadan ini banyak sebetulnya hukum-hukumnya. Seseorang berangkat di sini pemanya pergi umroh. Ya, sebelum dia naik pesawat matahari sudah terbenam. Buka dia. Setelah naik pesawat, rupanya matahari kelihatan oleh dia. Gimana hukum puasanya? Sesuai dengan riwayat Hafsah radhiyallahu anha, ya, itu tidak wajib dia apa? Mengqadha puasanya. Tidak wajib dia mengkodok puasanya karena dia tadi dia berbuka dengan kondisi memang matahari sudah terbenam. Nah, kalau orang sekarang pemanya dia pergi ke Mekah, waktunya panjang. Sehingga sampai di sana dia Umpamanya dia sampai di sana masanya belum berbuka orang. Sedangkan di Indonesia pada waktu itu sudah berbuka. bahkan dia wajib ikut waktu dia datang ke sana. Demikian pula Idul Fitrinya. Atau dia berangkat dari Mekah ke Indonesia. Ya kan? Orang di sini umpamanya uh, waktu sudah berbuka padahal dia sebetulnya dihitung jamnya belum waktu berbuka umpamanya dia ikut waktu dia menuju itu. Ini masalah musafir. Nah, dalam ketentuan musafir juga para ulama kita, seorang yang berpuasa, ini pendapat jumhur, dia tidak boleh berbuka kecuali setelah farakal bunyan, telah keluar dari pinggir kota, batas kota. Itu baru boleh dia berbuka. Ini hal-hal yang berhubungan dengan iya puasa bagi musafir. Nah, jika seseorang meniak menetap lebih dari empat hari, ini pada Pak Jumhur, maka setelah empat hari dia harus wajib berpuasa. Tapi bila musafir dalam perjalanan dia tidak tahu waktu kembalinya, maka dia boleh berbuka selama musafirnya. Baik, orang sakit. Orang sakit ini lebih detail lagi hukumnya. Orang sakit. Sebelum masuk Ramadan dia sudah sakit. Datang Ramadan dia sakit. Namun sakitnya ini diharapkan bisa sembuh selesai Ramadan bisa sembuh. Maka dia wajib mengqadha kalau dia sembuh setelah Ramadan. Kalau dia meninggal, dia meninggal. Sedangkan Ramadan dapat dan dia kadang sakit, ini namanya dia dibayarkan fidyahnya atau diganti oleh keluar. Dia meninggal pada 15 Ramadan, 15 Ramadan berikutnya tidak perlu dikodon, tidak perlu dibayar fidyahnya. Orang sakit di bulan Ramadan dia kondisinya tidak parah, tapi dia bila berpuasa terlambat kesembuhannya atau memakin menambah parah sakitnya, maka dia lebih afdol bagi dia adalah untuk ber berbuka. Tapi kalau sakit-sakit sedikit, ya pusing-pusing saja, tidak mesti harus apa? Kecuali penyakit itu terlambat sembuhnya kalau dia berpuasa. Ini hukum tetangga sakit. Orang tua bangka, Orang yang tidak diharapkan sembuh sakitnya, maka dia ini adalah diqadha. Di uh, apa? Di fidyah bukan di Di fidyah. Kalau orang tua bangka, ya, orang tua bangka yang dia sudah pikun sama sekali, tidak tahu apa bulan Ramadan atau luar Ramadan, orang ini tidak wajib berpuasa baginya dan tidak wajib untuk dibayar fidyahnya oleh keluarganya. Tapi apabila dia belum pikun, dia tahu bahwa ini bulan Ramadan, ya sadar dan tidak. Istilahnya pikun tahulah kita ya, yang biasanya orang pikun itu kan gak ngerti lagi apa-apa. Nah, itu dia di dia tidak wajib puasa tapi wajib dibayar fit. Ini persoalan-persoalan tentang orang sakit dan orang dalam perjalanan. Faedatu min min ukur Ini ibadah yang wajib diqadha, yaitu ibadah puasa. Beda dengan apa? Ah, solat salat. Salat nggak boleh diqadha. Tidak ada istilah kodonya. Kecuali orang tertidur, mana ma'an salatin au nasiyaha, salih idha dakaraha. Langsung. Dia salat saat ingat itu. Habis salat isya, aduh tadi saya nggak sholat asar. Nggak salat asar. Apakah dia tunggu salat asar di kot baru dia kodok salat asar besok atau langsung salat asar dia? Langsung sholat asar meskipun selesai isya. Paham kira-kira? Bukan ditunggu waktu asar dulu. Ya. Tapi saat dia ingat langsung sholat. Selesai sholat asar dia. Selesai sholat asar. Kemudian teringat. Waduh saya nggak sholat subuh. Selesai sholat asar kan dilarang sholat ya. Tapi ketika dia ingat ada salat subuh yang tertinggal, wajib dilaksanakan saat dia ingat. Nah, itu tentang apa? Beda antara salat dengan puasa. Nah, makanya saya menyebutkan Rasulullah SAW menyuruh kami mengkodok puasa, tidak mengkodok salat. Jadi wanita kalau haid nifas, wajib nggak kodok salat? Enggak. Tapi ibadah puasa wajib. Kalau dia haid, dia wajib apa? Mengkodoh. Nifas wajib mengkodoh. Bukan membayar fidyah. Tapi kalau dia menyusui atau karena hamil, boleh dia bayar fidyah. Nah, ini harus dibedakan hukum-hukum begini. Seorang wanita haidnya biasanya kemungkinan besok dia akan selesai haid maka malam hari ini dia wajib niat puasa. Meskipun belum mandi. Meskipun mandi setelah terbit fajar, dia wajib berniat berpuasa. Nah, hal-hal yang rinci-rinci ini kadang-kadang hukumnya jarang eh, jarang-jarang di antara kita yang bisa memahami hal ini. Ini masalah-masalah yang lebih rinci tentang ibadah puasa. Maka ini keaguan ibadah puasa dikodok Wanita wajib kodok. Beda dengan sholat. Sholat kalau haid dan nifas tidak perlu dikodok. Ini terdapat pula betapa besarnya hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Kalau sholat dikodok, itu setiap bulan wanita-wanita akan banyak bayar utang sholat. Tapi puasa kan hanya satu bulan dalam Ini menunjukkan betapa agama kita ini adalah agama yang sangat apa? sangat sistematis, teratur dengan rapi sekali. Coba kalau sholat juga di kodo, wah merepotkan ibu-ibu. Dia ya, haid, nifas, dan seterusnya. Ya kan? Memberatkan mereka. Tetapi puasa wajib di kota karena dengan hanya satu kali dalam seta setahun. Nah, itu berhubung dengan faedah-faedah dari ayat ini. Baik, kemudian Makanya Allah sebutkan di sini yuridu billahu bikumul yusra yuridu bikumul usra. Ini terdapat oleh kita juga betapa luasnya rahmat Allah kepada kita. Ketika kita sedang sakit, ketika kita dalam musafir, ketika ibu-ibu menyusui atau hamil diberi kemudahan oleh agama kita. Makanya Allah sebutkan Allah itu ingin kemudahan untuk kalian dan tidak ingin kesulitan untuk kalian. Jadi agama kita ini adalah agama yang apa? Ri. Ini ingin kita katakan. Maka puasa bukan suatu yang berat. Sehingga Allah berikan kemudahan-kemudahan. Musafirkah kita, sakitkah kita? Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada kita. Ya, sempurnanya agama kita ini. Beda dengan agama-agama lain. Tidak seperti itu. Tapi agama kita menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa taala Allah berikan keringanan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan yuridu bikumul yusra, yuridu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Allah inginkan ke pada kalian untuk kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian menyulitkan membebankan kalian dengan susah apa Artinya oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ayat pertama dalam Quran apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat yang pertama itu dimulai dengan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Karena semua isi Al-Quran baik berupa perintah maupun larangan itu berangkat karena sayangnya Allah kepada kita. Semua perintah yang ada dalam Al-Quran ini bukanlah akan membuat kita menyusahkan kita membuat kita menderita, membuat kita miskin, membuat kita gagal yang usaha tidak. Allah haramkan riba, bukan berarti Allah menginginkan kita tidak sukses dalam perdagangan. Allah haramkan hal-hal yang buruk, bukan berarti Allah itu kikir kepada kita, tapi untuk menjaga diri kita, fisik dan kesehatan kita. Allah haramkan babi, Allah haramkan anjing, dan seterusnya, seterusnya. Jadi ya, makanya Al-Quran itu intinya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimulailah Atwa itu dengan dan begitu dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah itu. Memberikan kemudahan dalam ibadah. Lalu apa yang timbul dalam diri kita sekarang? Ya, masihkah kita merasa berat melaksanakan ibadah itu? Yang Allah telah memudahkan dengan semudahnya pada kita. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya sini, suatu hukum yang jelas dalam agama kita adalah Allah tidak pernah menginginkan umat Islam ini umat yang terbebani. Menyusahkan, Gak ada ajaran Islam itu yang menyusahkan orang. Gak ada. Salat saja, gak mampu duduk, gak mampu berdiri duduk, gak mampu duduk berba, dan terus. Ini menunjukkan betapa bahwa kemuliaan agama kita ini. Baik, Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk. Apa petunjuk yang diberikan Allah kepada kita? Yaitu untuk melaksanakan menurunkan perintah ibadah puasa ini kepada kita. La'alakum tashkurun agar kalian bersyukur. Loh, apa hubungan ini dengan ibadah puasa? Syukur. Nah, ini yang kita ingin tadi Allah ayat-ayat ini dan pesan-pesan dari ibadah puasa itu apa? Kenapa diingatkan dengan bersyukur? Ini jarang-jarang orang menghayati ibadah puasa ketika di bulan Ramadan akan mendidik seorang mukmin itu menjadi orang bersyukur. Tetapi bagaimana caranya? Ketika kita haus dan lapar. Lalu saat kita minum seteguk air saja apa yang kita rasakan? Hah? Loh, ini nikmat air yang kita minum ini di luar Ramadan kita santap dengan semaunya. Tidak pernah ingat nikmat yang besar ini oleh kita. Tapi saat kita di, diberi aturan Allah Subhanahu taala dengan puasa sekian jam saja, betapa kita rasanya haus. Bagaimana kalau kita diberi kekeringan oleh Allah Subhanahu taala dan tidak ada air yang akan kita minum? Pernahkah kita merasakan nikmat air saja Ketika kita menyantap hidangan berbuka kita, begitu terasa air itu sangat berharga dalam hidup kita. Yang selama ini kita tidak memandang sebagai nikmatnya begitu besar. Lupa untuk bersyukur. Betul nggak? Makanya ibadah puasa ini betul-betul banyak sekali faedah yang akan timbul dalam diri seorang mukmin. Pertama di antara dalam ayat terakhir adalah agar kalian bersyukur kata Allah SWT ketika melaksanakan puasa itu kalian merasa kelaparan, bukan? Iya. Haus? Iya. Lalu Allah beri kalian makan dan minum. Siapa yang beri kalian makan dan minum itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kalian bersyukur? Ini hanya berapa jam? 6 jam saja kalian begitu sulit rasanya keroncongan. 6 jam saja begitu haus kalian rasakan. Namun makan dan minum sudah tersedia di atas meja yang siap kita tancap. Bagaimana kalau seandainya Allah jadikan kita tidak dapat air berbulan-bulan? Tidak ada yang akan kita makan berbulan-bulan apa yang ada dalam diri kita. Apa bagaimana kehidupan kita itu? Nah, ini sebetulnya pesan ibadah puasa itu menjadikan seorang mukmin tadi menjadi takwa tingkat takwa di antara bagi bertakwa itulah menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini yang yang ingin kita gali ketika kita berbuka nanti pernah nggak hadir di dalam diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat tentang nikmat Allah yang begitu banyak setiap hari kita santap, kita makan. Nah, jarang nggak? Kita pertanyalah pada diri kita masing-masing sekarang ini. Ketika kita berbuka puasa, terbayang terbeting nggak betapa besar nikmat Allah? Dan terbetik dalam benak kita ketika kita minum itu, betapa wajibnya kita bersyukur Jarang-jarang di antara kita yang ingat saat itu. ya ingat hanyalah mau nambah minum lagi, mau tambah kolak masalahnya. Ya kan? Tidak teringat itu. Nikmat Allah yang 11 bulan ini kita santap dengan enak terusnya. Ya. Sekarang di Suruh ya Allah SWT istirahat sebulan ini 6 jam saja waktunya Betapa susahnya kita merasakan Tidak bisa tidur nyenyak Tidak bakas, bisa bekerja dengan baik Karena makan dan minumku kurang Tetapi kok lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini kita minum, kita santap dan kita terus maka ibadah puasa mengingatkan orang-orang beriman tentang agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mendidik seorang mukmin tadi menjadi hamba yang apa? bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini yang ingin kita gali. Pesan-pesan dari ibadah itu apa sebetulnya? Kita renungkan ibadah itu. Pernah nggak ini timbul dalam diri kita? Sehingga sebulan kita dididik untuk menjadi hamba yang merasakan besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan kita adalah hamba-hamba yang menjadi hamba yang senantiasa apa? bersyukur. Kemudian banyak sekali faedah lain ya dari pesan ibadah Ramadan itu di antaranya ketika kita berbuka itu terbayang nggak oleh kita sebagian saudara-saudara kita yang mana kalau kita berbuka dengan berbagai macam bentuk warna minuman, makanan, hidangan, tapi pernah nggak terbayang oleh diri kita? Sebagian saudara-saudara kita justru tidak ada yang mau disantap saat berbuka. Bahkan sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia sana berbuka dengan dentuman suara bom, tembakan, dan seterusnya. Bahkan saudara-saudara kita demi dapat untuk disantap berbuka, dia berpuasa di siang hari langsung menjemur punggungnya dengan panas matahari. Demi untuk sesuap nasi yang ingin dia santap saat berbuka jarang di antara kita yang merenungkan betapa besar nikmat Allah SWT. dan jarang di antara kita merasakan betapa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Dan juga di saat berbuka timbullah rasa iba dan kasihan dalam diri kita terhadap saudara-saudara kita yang tidak berputus. Mendidik seorang mukmin bersifat rahim. Ini jarang timbul ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka di dalam ibadah Ramadan dianjurkanlah kita banyak untuk berinfak. Maka Ibnu Abbas menyebutkan, karena Rasulullah SAW ajwa nas, wa kana ajma yakun fi Ramadan, ajwa min ra'il mursal. Di bulan Ramadan Rasulullah adalah orang Rasulullah adalah kata Ibnu Abbas, orang yang dermawan sekali. Tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kenapa? Itu tadi. Ibadah puasa memesankan kepada jiwanya mengwaraskan kepada imannya perasaan iba kepada orang lain. Betapa saya menahan lapar hanya enam jam. Saudara saya bukan hanya satu bulan, bukan enam jam. Bertahun-tahun dia hidup dengan kondisi berkekurangan. Bertahun-tahun. Hidup dengan kondisi berkekurangan. Bukan hanya satu bulan. Bahkan hidupnya selalu membanting tulang demi mendapatkan sesuap nasi untuk keluarganya. Kita hanya menahan enam jam saja. Sudah tersedia berbagai macam bentuk makanan di ruang makan kita. Apa yang ada dalam diri kita? Ketika kita saat berpuasa merasakan lemah. Bagaimana dengan saudara saya siang dan malam membanting tulang? Apa yang timbul dalam diri kita? Rasa apa? Rasa kasih sayang terhadap sesama mus. Pernahkah perasaan ini hadir ketika kita melaksanakan puasa? Ini yang ingin kita pertanyakan. Pernahkah perasaan ini, pesan ini berbekas dalam diri kita? Atau hanya sekedar puasa-puasa, hilang bulan Ramadan, hilang pula kenangannya. Ini yang ingin kita gali. Bukan sekedar melaksanakan puasa saja. Inilah puasa orang yang mampu menghayati ibadah puasa tadi sampai pada tingkat la'allakum tak Ini yang kita ingin katakan. Yang ingin meningkat kualitas ibadah kita daripada hanya menahan lapar dan minum, tapi mampu menghayati pelajaran-pelajaran, pesan-pesan yang dia dapat pegang dalam hidupnya setelah melaksanakan ibadah puasa. Ini jarang dimiliki orang sama muslim. Laksanakan ibadah puasa hilang begitu saja, tapi nggak mampu memetik buah dan makna dari ibadah puasa itu. Di antara tadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat begitu banyak. Yang kita pergunakan nikmat itu kepada hal-hal yang haram. Ini bukan rasa iba, rasa kasihan, rasa tepas selera sesama orang beriman. Banyak sekali ayat-ayat jadi dikaitkan antara syukur dengan apa? Rasa rahmat kepada orang lain. Tidak akan berat ia mengasihi orang lain. Sebagai bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan berat dia membantu orang lain. Betapa dia rasakan perasaan saudara-saudaranya hanya segelintir dari perasaan mereka yang sepanjang hidupnya biasanya harus menyemur punggungnya, membanting tulangnya dengan kekurangan gizi dan makan. Harus dia lakukan semua pekerjaan itu. Tapi kita menahan lapar dan minum sudah tersedia segala bentuk makanan di dan tidak di meja hidangan. Ini yang ingin pesan dari Ramadan itu. Dan banyak sekali yang nanti akan kita gali betapa pesan-pesan Ramadan itu pada hakikatnya adalah membentuk pribadi mukmin yang sejati. Itu hakikatnya. Membentuk pribadi mukmin yang sejati. Menimbulkan rasa syukur, ya, Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat kata Allah, azabku sangat keras. Makanya banyak sekali motivasi-motivasi ya. Kemudian dalam di bulan Ramadan itu di antara ibadah tadi samping kita mengatakan tadi banyak membaca Al-Qur'an, di samping itu ibadah lain atau misi yang dapat mencapai kita kepada visi yaitu hamba yang bertakwa tadi itu adalah bering berinfak. Makanya di bulan Ramadan sangat dianjurkan sekali banyak bering berinfak. Nah, itu segelintir kita coba melihat pesan dan kesan yang akan diberikan jika seseorang itu berilmu tentang beribadah, dia akan meresapi menghayati sebuah ibadah itu, bukan melaksanakan ibadah itu hilang tanpa bekas pada dirinya. Tapi merubah tingkah lakunya. Yang selama ini berpoya-poya dengan iman Allah. Duka lupa bersyukur. Tidak peduli dengan tetangga. Tidak peduli dengan kerabatnya. Tidak peduli dengan orang sekelilingnya. Setelah dia beribadah puasa, dia punya perasaan yang halus terhadap orang-orang yang tidak berpu Ini hakikatnya ibadah puasa. Baik. Sudah dua berapa hal yang ingin kita bahas tadi. Inna anzalna ini ayat lain. Inna anzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Ini di antara ibadah lain yang sangat agung di bulan Ramadan itu adalah mencari malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai-sampai untuk mendapatkan bulan Ramadan itu belum melakukan itikaf. Nah, ibadah lain. Samping tadi apa? Qiraatul Quran, tadarus, infak, qiyam, Lailatul Qadar, qiyam Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sabdanya, "Man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang mendirikan malam Lailatul Qadar, berkiam salat malam di saat malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosa. Dan yang penuh keimanan perhitungan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bahkan ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari berapa? Seribu bu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malam Lailatul Qadar iltimas iltamis iltamisuha fi ashir awakhir. Cari di malam sepuluh terakhir. Tuh, apa rahasianya? Ini yang ingin kita kaitkan sekarang ini. Maksudnya apa? Biasanya kalau bulan Ramadan 10 pertama masjid berisi penuh. 10 terakhir 10 pertengahan masjid mulai berisi setengah. 10 terakhir yang tinggal hanya sah parta. Benar nggak Pak? Ramadan itu semakin di ujung semakin apa? Manis. Akhirnya apa maksud dari ini semua? Agar kita inti dari ibadah itu adalah istiqamah. Berkesinau, jangan putus. 10 hari sudah, 20 hari sudah tidak. Makanya akhirnya maka benarlah sabda Rasul al-amalu bil khawatim. Amal itu apa yang menjadi penutupnya? Dalam sabda lain Rasulullah SAW menyebutkan, Aisyah Gairunya menyebutkan ahabul amal Allah muha wa inqal. Amal yang paling cinta Allah itu adalah yang selalu dilakukan. Ya, rutinitas walaupun sedih sedikit. Apa pesan di sini adalah istiqomah dalam beribadah. Maka datanglah ayat dan hadis-hadis memotivasi kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan tapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Sepuluh terakhir yang penuh itu bukan masjid, yang penuh adalah mal-mal, pasar, ya kan? Ah, kemudian rumah di Kiamel dengan bikin kue, bukan baca Al-Quran. Sibuklah dengan bikin kue, sibuk dengan beli baju baru dan seterusnya dan seterusnya. Lalai dari hal yang utama. ini kita ingin kaitkan. Biasanya kita kan hanya membaca hadis-hadis ini hanyalah sekedar apa? Oh, motivasi qiyamul ya. Tapi apa rahasia di balik itu sebetulnya? Adalah ibadah yang baik itu adalah selalu dipertahankan sampai akhir jangan di awalnya saja. Istiqomah ini yang penting. Nah, jadi supaya tidak sibuk di akhir Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, belilah baju lebaran dan celana lebaran sekarang. Ya kan? Bahan-bahan kue beli sekarang. Demi untuk apa? Kan tadi kita bagaimana menyambut bulan Ramadan kita persiapkan kan? Jangan sibuk di akhir Ramadan cari model, cari model sepatu bagaimana ribut. Anak ada 10, waduh, Ya kan? Ribut cari model sepatu. Yang rugi siapa kita? Tidak mendapatkan berkah bulan Ramadan. Hikmah nggak dapatkan, malam Lailatul Qadar nggak dapat. Semua ya, apa ya? Lalu di Lebaran kita berbahagia. Berbahagia di atas apa? Bahagia karena memakai baju baru. Inilah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Dia berbahagia selesai melaksanakan bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan tidak dapatkan apa-apa. Beda dengan orang lain. Orang lain berbahagia di hari Idul Fitri karena imannya apa? Nah, naik. Karena ketakwaannya naik. Dia sukses khatam Al-Quran. Dia kiamulai selalu di masjid, tarawihnya dan seterusnya. Berinfaknya banyak. Pantas dia berbahagia. Sukses dengan mengoptimalkan mengisi Ramadan dengan berbagai bentuk aktivitas yang bernilai ibadah. Beda dengan sebagian orang. Bahkan sebagian orang yang betul-betul dubu dan tertipu dengan diri sendiri, nggak puasa bulan Ramadan, di bulan Idul Fitri dia ikut ber bergambar ya, ya atas apa dia orang seperti ini? Ini kan menipu dirinya sendiri sebetulnya. Ya kan? Sama dengan akhir-akhir ujian kita lihat dia nggak lulus ujian juga ikut ganti ya, senang-senang padahal nggak lulus kan kita men, men, sebetulnya yang dia ketawakan dirinya sendiri nah ini yang musibah yang ada di masyarakat ya makanya di antara pesan-pesan Ramadan ini banyak sekali sebetulnya maka di sini adalah betul-betul optimal mengisi Ramadan itu sampai akhir. Makanya Rasulullah SAW mensyariatkan itikaf tambahan ibadah lain. sepuluh terakhir, maka Rasulullah SAW beritikaf. Ini ibadah lain pada bulan Ramadan. Isilah dengan itikaf. Dan jarang-jarang di antara kita pernah melakukannya. Padahal sebetulnya jika kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan apa yang digambarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan menemukan faedah-faedah, pesan-pesan yang memang jauh tidak bisa digambarkan dalam batin kita kebahagiaan, kesenangan jiwa. Baik. Jadi tadi inna anzalna filatul qadr wa ma adraka lailatul qadr sehingga Allah agungkan bulan Lailatul Qadar itu ya agar kita tetap beroptimis ya, berkeinginan untuk mendapatkannya. Ya, makanya beribadah di malam Lailatul Qadar itu apa? Lebih baik dari seribu bulan seribu bulan. Yang dihitung oleh sebagian ulama berapa tahun? 83 tahun. Coba bayangkan. Tapi siapa di antara kita? Menganggap hal itu remeh. Makanya bulan Ramadan itu faedah lain adalah mendidik manusia agar mementingkan akhirat daripada dunia. Itu pesan lain dari ibadah ibadah Ramadan itu. Sehingga kita kena keting bersedia meninggalkan segala kesenangan duniawi demi mengejar apa ridho Allah demi mengejar surga Allah bukan lebih mengutamakan tidur daripada beribadah daripada tedarus maka di antara faedah lain dari ibadah puasa itu adalah mendidik pribadi seorang mukmin agar lebih mencari keredaan dan akhirat di atas dunia. Allah sebutkan bal turunan hayat dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kesenangan hidup dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu Allah gambarkan. Memang bukti. Kalau seandainya sekarang kita berdagang, di bulan ini adalah harga melonjak semua, dagangan laris, banyak orang jualan, dan seterusnya, Untung akan berlipat-lipat ganda. Bagaimana pedagang ini kira-kira Pak? Sebelum datang bulan ini, dia pasti stok barang. Benar nggak? Pernah kita lakukan untuk bulan Ramadan? Bulan Ramadan yang akan membawa berbagai macam bentuk bonus-bonus yang begitu banyak. Kalau kita kita kayak berlanja, belanja di, di, di supermarket atau di mana saja, ada bonus gelas saja kita begitu senang. Tapi pernahkah kita membayangkan bonus-bonus yang dijadikan Allah di dalam bulan Ramadan? Pernahkah kita termotivasi atau tidak? Ini tandanya bahwa kita lebih memandang materi, lebih memandang dunia daripada akhir. Saya yakin kalau seandainya ada pasar malam, larangan dagis pasti dia siap untuk tidak tidur, betul nggak? Bahkan mungkin dia sewa karyawan, ya kan? Tapi di bulan Ramadan yang begitu banyak sekali bonus-bonus, pernahkah dia laku seperti itu? Ini bahwa pola pikir kita bagaimana kita lebih mendahulukan dunia daripada akhir. Di bulan Ramadan ini mendidik jiwa seorang mukmin agar lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Maka dimulailah kita mengurangi dunia itu dari makan dunia. Menyantap dunia dikurangi berhubungan sama istri kan dikurangi nggak boleh siang dikurangi nggak dikurangi artinya apa kendalikan dirimu dari pengaruh dunia ini ini pak Eda pesan yang besar sebetulnya mendidik pada pribadi seorang muslim Makanya bulan Ramadan itu diklat bagi orang mukmin iya karena mencetak karakter orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan itu. Tadi apa kita sebut syukur rasa memiliki rasa kasih sayang, kemudian apa? lebih mementingkan akhirat di atas du karakter ini yang diinginkan Allah kepada kita. Makanya bulan Ramadan itu betul-betul mendidik karakter seorang mukmin. Maka ingatlah kita kenapa tadi bulan Ramadan diwajibkan pada setiap umat. Begitu agungnya perintah bulan Ramadan karena memang hasil proyek dari bulan Ramadan itu dalam mencetak karakter banyak sekali. Sehingga orang mukmin di bulan Ramadan itu disuruh mengendalikan jiwanya, mengendalikan hawa nafsunya. Selama sebulan, agar selama sebulan ini terbiasa mengendalikan setelah dia bulan Ramadan tetap dia mampu mengendalikan dirinya. Jika di bulan Ramadan kita mengendalikan diri dari yang halal, apalagi di luar Ramadan tidak akan mampu mengeluarkan mengendalikan diri dari hal yang haram Makanya ulama kita mengatakan, sungguh aneh. Orang-orang di bulan Ramadan mampu menahan diri dari yang halal, tapi tidak mampu menahan diri dari yang haram. Yang halal makan minum halal, hubungan suami istri halal, itu dikendalikan oleh kita. Ya kan? Kok melarang haram kita? Ini faedah bulan Ramadan itu. Makanya jarang kita mencoba menggali pesan-pesan makna-makna yang betul akan kita ambil dari bulan Ramadan itu yang siap untuk kita amalkan dan pertahankan selama Ramadan. Ini yang jarang dihayati. Jarang dihayati orang. Kenapa selama sebulan ini kita disuruh mengendalikan hawa nafsu kita? Hawa nafsu biologis kita, hawa nafsu terhadap makan dan minum, dan seterusnya. Karena diharapkan setelah di luar Ramadan, jangan terlalu rakus terhadap dunia ini. Apalagi sampai mengambil yang ha? haram. Di bulan Ramadan kita dilatih menahan diri dari yang halal. Tentu di luar Ramadan dia akan lebih mampu menahan diri dari yang haram. Nah inilah hakikatnya bulan Ramadan itu. Yang jarang-jarang direnungi, diresapi oleh seorang mukmin. Kenapa dia berpuasa? Apa makna dari kata-kata Allah? La'allakum tatakun agar kalian menjadi orang bertakwa. Ini sebetulnya karakter-karakter yang dibina pada bulan Ramadan itu menjadi orang bersyukur, menjadi orang dermawan, menjadi orang yang lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Mendahulukan keredaan Allah daripada hawa Makanya Allah sebutkan, "Fa'ama man wa'atar wa hayata dunya fa jahimah ma'wa." Adapun orang yang toga senantiasa melampaui batas Allah SWT. Wa asar hayat dunia dan lebih suka mementingkan kehidupan dunia, mencintai kesenangan duniawi. Fa innal jahimah yal ma'wa. Tempatnya adalah di neraka jah jahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang merasa takut pada Rabbnya dan mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya, Fa innal jannata ma'wa. Sungguhnya tempatnya di mana? Surga Allah. Inilah bulan Ramadan mencetak karakter seperti ini. Orang menjadikan dunia sebagai wasilah untuk akhirat, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Inilah hakikat dari puasa Ramadan yang jarang-jarang kita kupas, yang jarang-jarang kita gali. Sehingga memang belum membekas itu ibadah Ramadan. Walaupun kita sudah puasa mungkin 10 kali, 50 ah, 30 kali yang sudah umur 40 tahun atau 50 tahun kan sudah puluhan kali dia melaksanakan puasa Ramadan. Tapi kok tidak mewarnai? Ini yang jadi masalah. Kok tidak ada bekas? Nah, karena memang tujuan dari ibadah puasa sebenarnya yang digambarkan Allah tadi la'allakum tatakun tidak pernah kita usahakan kita raih. Tidak pernah kita praktekkan. Nah, itu diantara apa pesan-pesan inti yang ingin digali dari ibadah Ramadan. Bagaimana menyampaikan seseorang menjadi tingkat orang yang mut Tapi Baik. Sehingga begitu Allah SWT motivasi dengan kepada Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza kana Ramadan futihat abwabul jinan Abu abwabul jannah." Dalam riwayat abwabul khair. Wa wulikat abwabu jahannam dalam riwayat abwabun nar. Usufida syayatin dalam riwayat lain wasusilat syayatin. Bila datang bulan Ramadan, bagaimana? Dibukalah pintu rahmat. Ditutuplah pintu azab. Dan dibelenggu setan Demi apa? Agar orang muslim sukses melaksanakan ibadah apa? Puah Ya? Kan di, kalau seharian itu tidak ada ya di luar Ramadan, tapi di luar Ramadan Allah gambarkan betapa banyaknya rahmat yang turun, banyaknya berkah yang turun dan ampunan dan seterusnya berbagai rahmat Allah mencurah ke bumi ini bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Futihat Abul jannah. Dalam Quran futihat Abu sama. Dibuka pintu langit, dibuka pintu surga. Siapa yang tidak harap dengan eh, rahmat begitu banyak? Tapi siapa di antara kita yang mau mengambilnya? Ampunan Allah, ya kan? Di bulan Ramadan. Rahmat Allah, keberkahan dari Allah swt dan seterusnya. Siapa yang mau mengambil? itu orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan menghayatinya, bukannya sekedar melahar, menahan lapar dan mie, minum saja. Nah, kalau ditingkatkan ketauan kita tentang ibadah itu sehingga kita mampu mengambil pesan dan kesan dari sebuah ibadah itu. Makanya, putih Abu abu-abu rahmat dalam riwayat lain dibuka pintu rahmat. Abu abu jahannam, ditutup pintu jahannam. Wasusilati syaitin dibelenggulah syaitan-syaitan. Ini menunjukkan bahwa betapa bulan Ramadan itu sangat kecil pengaruh-pengaruh yang akan mengganggu kita. Karena syaitan sudah Lalu ada pertanyaan. Kenapa kok ada orang yang berzina di bulan Ramadan? Kenapa kok ada orang mencuri di bulan Ramadan? Kenapa kok ada orang yang tidak sholat di bulan Ramadan? Kenapa kok ada orang yang tidak puasa bulan Ramadan? Apa yang menyebabkan dia, Ustaz? Sedangkan syaitan sudah dibelenggu. Hah? Hah? Apa yang membuat dia? Itu hawa nafsu. Karena kita ini ada pengaruh jelek dari dalam diri kita, ada pengaruh jelek dari luar. Kalau dari luar adalah syaitan. Dari dalam diri adalah hawa nafsu. Inilah yang kita diminta oleh Allah mengendalikannya di bulan Ramadan. Terhadap yang halal saja. Istri nggak boleh disentuh di siang Ramadan. Halal. Makanan yang kita beli ya usaha sendiri nggak boleh disentuh. Minuman demikian pula. Dididik pribadi kita untuk mengandalkan diri itu. Tetapi kenapa terjadi kemungkaran-kemungkaran dan maksiat-maksiat di bulan Ramadan? Karena pertama orang tadi tidak apa? mendapat hidayah dari Allah, tidak tahu tentang keagungan Ramadan, sehingga dia sudah berbuat dosa dengan dosa yang berlipat-lipat. Makanya berbuat dosa di luar Ramadan tidak sama dengan buat dosa di bulan Ramadan. Dosanya lebih besar, bukan jumlahnya lebih banyak. Lebih besar. Nah, oleh sebab itu, jika terdapat pintu-pintu rahmat, dibukanya pintu surga, dibukanya pintu langit, Lalu apa sih pesan yang dapat di sini Ustaz? Artinya seorang mukmin ketika meminta rahmat kepada Allah tidak ada halangan, pintu rahmat ter. Lalu apa akan ada dalam ini? Banyak-banyaklah berdoa di bulan. Ini wazifah yang lainnya. Banyak meminta rahmat, banyak sujud, banyak baca Al-Quran, banyak berdoa, banyak berinfak. Karena amal-amal itu akan langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka. Pintu rahmat dibuka. Akhirnya ini motivasi pada seorang mukmin agar menggali, agar berebut berbagai kebaikan di bulan Ramadan itu. Ya kan, sebagaimana sekarang ini kalau ada di pasar itu obral ya, Obral sandal 3000 yang biasanya dijual 5000, 3000. Pasti orang akan desak-desakan. Betul nggak? Mungkin ada yang terinjak. Ya. Di bulan Ramadan, rahmat Allah Subhanahu wa taala berlimpah-limpah. Tapi siapa yang mau mengambilnya? Dan bagaimana mengambilnya? Nah, ini hadis ini menggambarkan motivasi. Betapa bulan rahmat, bulan Ramadan penuh rahmat, maka hendaklah kita menggapai rahmat itu sebanyak-banyaknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mencoba-coba melepaskan setan yang telah di belenggu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan pula kita mencoba-coba membuka pintu jahat, neraka jahat. Allah sudah tutup, kok malah sebagian orang mau membuka. Syaitan sudah dibelenggu, kok sebagian orang malah ingin mele melepaskan. Artinya di sini yang nanti akan kita sebutkan hadis lain, hendaklah kalian menghindar segala bentuk pengaruh syaitan, khayalan setan, perbuatan setan, atau semua perbuatan yang akan membawa kalian kepada neraka jahat Sebabnya Allah telah menutup pintu jahan ke jahanam. Kalian tolong berhenti dari beraktivitas yang dapat membawa kalian kepada neraka jahan. Sebenarnya Allah telah membelenggu syaitan. Kalian jangan beraktivitas, yaitu bertindak sebagai tingkah laku syaitan. Ya. Baik. Itu faedah dari hadis ini. Seluruh jam berapa? Hah? Kita lanjutkan pembahasan kita nanti setengah 12 kita sisakan untuk kami jawab. Hadis lain. Dalam hadis yang diwakilkan oleh Imam Tirmizi, "Idza kana awal min Ramadan" malam pertama di bulan Ramadan itu, ya, sufidatu syaitan, Setan langsung dibelenggu. Ugulat abu benar, tutup pintu ke neraka. Ya. Palam yuhtamilu babun, tidak ada satupun pintu neraka terbuka wafutat Abu jinan abul jannah dibukalah pintu surga falam yuk min hababun, tidak ada pintu yang tertutup winadi munadin nah ini kalau itu sudah kita jelaskan tadi lalu ada malaikat yang memanggil ya bagi al khair akbil wahai orang-orang yang mencari kebaikan inilah saatnya akbil cepat akbil itu maksudnya cepat lakukan Hai orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ya bayal khairi. Wahai orang yang ingin mendapatkan kebaikan, mencari keberuntungan, inilah saatnya. Cepatlah datang. Artinya manfaatkanlah bulan Waya baria syari Akhir Wahai orang yang berencana Berbuat buruk Berhentilah Ini nasihat Bulan rahmat sudah datang Bulan ampunan sudah datang Wahai orang-orang yang mencari eh, berantusias mendapatkan kebaikan, inilah saatnya lakukan sebanyak-banyak kebaikan oleh kalian. Wahai orang yang berencana membuat keburukan, ya, wahai aksir. Wahai orang yang biasa membuat buruk, berhentilah. Berhen, berhentilah. Kemudian walai utaqa minan nar. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, Wa dzalika qaulul untuk mutaqa minan nar wa dzalika Allah membebaskan hamba-hambanya ya dari api neraka dan itu pada setiap malam. Setiap malam dibebaskan dari api neraka. Ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah taala dari azab api neraka. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Nah ini hadis ini menunjuk kepada kita agar kita memanfaatkan benar-benar memanfaatkan apa? Bulan berbagai bentuk hai orang yang mau mendapatkan kebaikan, mencari kebaikan, akbil, cepatlah. Inilah bulan saatnya yang mana bila berbuat kebaikan agar berlipat berlipat ganda. Akan berlipat-lipat dan saat. Wahai orang berencana untuk berbuat buruk, berhentilah. Ya, Kemudian hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wataala untuk dibebaskan Allah dari azab api neraka. Kemudian uh, hadis yang lain, ini hadis miriwayatkan Imam Taurani sebagian ulama mendoakan isnadnya. Ya. Mendoakan isnadnya. Yaitu hadis uh, ada hadis yang begitu panjang Syekh Bimbas menyebutkan dalam sebuah wasiatnya hadis itu sangat panjang tapi hadis ini setelah anak periksa sanadnya sebagian ulama mendoaifkannya yaitu hadis yang yang bunyi ini Atakum syahrul Ramadan, syahrul barakatin yakshakumullah fihi fayanzilur rahma, wa yuhtul khataya wa istibud du'a. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang bulan itu Allah akan menyelimuti kalian dengan rahmatnya di dalam bulan itu. Jadi turunkan rahmatnya, berkah di dalam bulan itu akan menyelimuti kalian dengan berkahnya dan menurunkan rahmatnya, suruh rahmah dan menghapuskan dosa kesalahan dan dosa-dosa dan diperkenankannya doa-doa. Fa'alullah min anfusikum khairan. Maka hendaklah kalian perlihatkan kepada Allah dari diri kalian kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan amal soleh. Wabadiru ila ta'ah. Bersegeralah melakukan ketaatan. Wabta'idu anis dan jauhi keburukan Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadis-hadis eh, yang masyhur itu man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini faedah hadis yang masyhur ini hadis Bukhari Muslim. Man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melaksanakan bulan Ramadan, puasa Ramadan, Allah akan ampuni dosanya dengan penuh keimanan dan perhitungan. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Tapi kita mencoba menggali sedikit penjelasan di sini. Man soma Ramadana imanan dengan penuh keimanan. Maksudnya apa di sini? Landasan dia berpuasa bukan ingin dipuji orang. Ini adalah memotivasi kita untuk ikhlas kepada Allah SWT. Bukan karena sehat, bukan karena malu dengan mertua atau tetangga, tapi yang memotivasi dia berpuasa itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhirat, iman kepada kitab suci Allah, iman kepada Rasulullah dan semua rukun iman itu. Itu yang memotivasi dia. Jadi artinya apa? Landasan dia beriman berlaksana puasa adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pesan berikutnya dari ibadah Ramadan adalah mendidik seorang muslim menjadi orang yang senantiasa dalam ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Itu salah satu metode Ramadan ini atau pendidikan Ramadan terhadap pribadi atau mencetak karakter seorang muslim itu menjadi hamba yang selalu ikhlas. Gimana Ustaz? Ibadah Ramadan, ibadah yang rahasia antara hamba dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis kutsinya, ya Rasulullah menyebutkan dalam surah bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul amal ibni Adam lahu Al Hasan tu am amsalihah. Semua amal anak Adam itu untuknya. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'i ila sab'i adik dafin. Sampai 700 kali lipat. Illa siyam fa'innahu kecuali puasa kata Allah. Akulah akan membalasinya. Wa ana ajzibi aku yang akan balasnya. Kenapa puasa? spesial balasan dari Allah Taala Tidak ditentukan besarnya palanya tapi Allah katakan, saya akan membalasinya. Ini kata ulama memahami bahwa balasan ibadah puasa jauh lebih besar dari amal-amal yang lah yang lain. Karena kalau amalan biasa 10 kali sampai 700 kali lipat. Tapi ibadah puasa itu khusus spesial balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibarat sekarang pamannya bupati atau gubernur ya. Ya, barang siapa yang bayar pajak begini apa namanya? dia dapat pahala, ah, dapat hadiah khusus dari saya. Ini menunjukkan bahwa hadiah itu adalah hadiah apa? Tidak biasa, tapi hadiah spesial. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kenapa ini? Karena ibadah puasa memang ibadah tidak bisa didusta-dustai. Pemanya dia uh, setelah makan, bila mulutnya bersih-bersih keluar kepada orang, apa namanya mengabarkan dia pucat mukanya, letih badannya ya kan ada faedahnya. Enggak. Ya kan? Nah, dia selalu merasa apa? Dilihat Allah. Maka ketika bisa nggak orang berpuasa karena ingin dipuji? Nggak bisa dia berpuasa. Karena puasa itu adalah ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Nah, ketika dia beribadah itu motivasinya adalah ingin mendapat pahala dari Allah. Inilah kalau seandainya perasaan seperti ini selalu dimiliki muslim ketika beribadah. Nah, ini kuncinya. Ingin selalu mendidik karakter seorang muslim atau mukmin ketika beribadah itu yang diharap adalah apa? Pahala dari Allah. Karena memang ibadah puasa rahasia antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa dibikin-bikin. Ya kan? Pemanya masuk ke rumah, tutup rumah semua makan dia, Kemudian dia pura-pura puasa. Gak ada gunanya dia. <clears throat> Dia mendustai dirinya sendiri. Bukan mendustai orang lah, orang lain. <clears throat> Makanya Memang ibadah puasa ini sangat besar pengaruhnya. Maka itu kita katakan tadi, sekian banyak pelajaran dari ibadah puasa itu. Mencetak karakter yang selalu apa? Ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian mencetak karakter yang selalu merasa diawasi Allah. Nah, anak tanya kepada antum, ketika antum berpuasa, antum merasa bagaimana? Hah? Walaupun gak dilihat orang, walaupun antum sendirian, atau bahkan antum dalam bersikapnya hati-hati jangan sampai ada perbuatan yang apa? merusak Merasa apa kita? Diawasi Allah Subhanahu Jadi menaikkan kedudukan mukmin menjadi seorang muhsin. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau kalau tidak mampu, mampu dia merasa selalu dilihat. Ini faedah pesan yang berikutnya dalam ibadah puasa itu. Azim sekali. Yaitu merasa seorang muslim, seorang mukmin selalu dalam awasan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya selalu dia dilihat ayat eh, Orang kalau di kantor bagaikan ada CCTV dalam ruangannya. Kalau seandainya perasaan ini selalu di, diamalkan di luar Ramadan, kenapa perasaan ini hanya saat berpuasa saja? Dan tidak kita rasakan saat sholat, saat berinfak, saat membaca Al-Quran. Betul nggak? Hanya lebih dominan saat apa? Berpuasa. Dan itu hanya pada bulan. Nah, kalau seandainya orang muslim memiliki perasaan ini dalam sepanjang hidupnya, bagaimana kira-kira dia? Selalu diawasi Allah, selalu dilihat Allah, selalu didengar Allah. Gimana kira-kira dia? Akankah dia berbuat maksiat? Akankah dia berzina? Akan dia mencuri? Akankah dia berbuat macam-macam berbuat kesalahan? Di ini sebetulnya hakikat dari ibadah puasa. Membentuk karakter seorang muslim menaikkan kepada tingkat muhsin, Selalu merasa diawasi Allah. Maka akan kuranglah orang korupsi dan segala macamnya. Tapi kenapa kok tidak berpengaruh ibadah puasa kepada akhlaknya? Karena memang kita belum menghayati ibadah puasa tadi itu adalah. Sebulan kita dilatih untuk memiliki perasaan agar kita selalu diawasi Allah. Tetapi kenapa setelah Ramadan perasaan itu hilang? Yang semestinya anak kecil saja satu bulan dididik, gimana kira-kira? Hah? Pasti dia membiak biasa satu bulan pokoknya ditunjukkan sebuah jalan di setiap hari di bawah. mungkinkah dia lupa ini kok orang-orang tua satu bulan 30 hari dididik kok lupa kenapa karena kita tidak menghayati ibadah puasa itu sehingga dalam ibadah puasa bulan Ramadan kita benar-benar selalu merasa apa? dilihat Allah, diawasi Allah. Tapi perasaan ini kenapa tidak kita miliki di luar Ramadan? Atau dalam ibadah-ibadah yang lain? Nah ini inti di antara inti ibadah puasa itu adalah mendidik jiwa muslim menaik pada tingkat yang lebih tinggi ketakwaan tadi. Merasa murah kabatullah selalu diawasi Allah. Maka dia akan terhindar dari segala bentuk maksiat dan kemungkaran. Ini yang ingin ditanamkan dalam pribadi muslim itu. Maka kita katakan tadi, jadi puasa itu bukan sekedar puasa. Memang banyak pesan-pesan religinya yang menancap ke dalam diri seorang mukmin yang bila dia melaksanakan puasa menghayati nilai-nilai itu. Tapi kalau dia tidak menghayati nilai-nilai itu, maka nilai-nilai itu hilang setelah berpuas berpuasa. Nah, tadi Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman dengan ihtisaban. Ihtisaban itu maksudnya apa? Yaitu betul perhitungan dengan ilmu, ya, dengan tepat dan seluruh macamnya. Tidak berbuka kecuali pada waktunya sahur, ya. Dan antara enggak ada ibadah sunnah yang banyak itu pada sahur itu adalah bila apa namanya dilambatkan ya itu kan sunnah Rasulullah SAW mazala umat nas bi khair umat khairi ma akhir sahur wajal eh, iftar ini ajal iftar wa akhir sahur. Mereka segera berbuka dan mengamalkan sahur. Ini sunnah-sunnah di luar Ramadan. Nah, ini tapi jarang di antara kita merasakan nilai itu setelah Ramadan. Selalu diawasi oh. Maka ketika ihtisabah itu kan kita betul perhitungan ya. Di dalam ibadah puasa betul-betul nggak perhitungan perbuatan itu. Diperhitungkan kan? Perhitungan langkah, perbuatan, kata-kata, jangan-jangan ada yang ah, semua antum hati-hati ya. Ini ejeh sahabat. Selalu perhitungkan perkataan yang keluar. Maka tadi hadis yang telah kita bacakan, ah, man lam yada qala zuri wa amala bihi dalam wal jahla ya laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Orang tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan maksiat, berkata dusta, berbuat dusta, Ya, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Makanya dalam hadis lain, kami sa'imin. Betapa banyak orang berpuasa. Walaysa min ilah juwal atas. Tidak dia dapatkan dari nilai puasa itu kecuali hanya apa? Hanya lapar dan haus. Wa kamin min qiyamin. Laysa min qiyamihi. Betapa banyaknya orang yang melaksanakan qiyamul tapi tidak dia dapatkan dari faedah qiyamul lail kecuali as kecuali hanya rasangan aja hati Nah, karena ibadah puasa kita ini belum kita lakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama kita di sunnah kalar Rasulullah SAW, maka kita tidak menemukan makna-makna itu di dalam ibadah puasa ibadah puasa. Maka kita tidak menemukan karena kurangnya ilmu kita. Baik, dan juga hal itu man Ramadan yang wa ihtisaban ghufira mantakar demi taqaddama Orang melaksanakan tiar Ramadan, salat tarawih. Ya, Allah ampuni dosanya apa? Yang berlalu dengan penuh keimanan juga perhitungan. Ikhlas dan juga dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu taala, imanan dan keimanan dasar dia berbuat itu adalah karena diperintahkan Allah, karena disunahkan Rasulullah SAW, bukan karena hal-hal yang lainnya. Ya, iman tetap akan adanya pahala dalam perbuatan ini. Ya, kalau orang melakukan sebuah ibadah itu dia beriman betul yakin dengan adanya pahala, adanya azab dan seterusnya. Ini yang motivasinya dia. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi kita tentang qiyam Ramadan, ya. Dalam jumlah rakaatnya, para ulama kita membolehkan 8, 20, ya, ataupun 10. Karena Rasulullah SAW tidak membatasi rakaatnya dengan sabda beliau secara perkataan tapi beliau hanya melaksanakan yang biasa beliau laksanakan 8 dan atau 10 10 di 13 rakaat ya tapi kalau ada orang sholat 8 rakaat kita ingin 20 kita sholat 8 rakaat kita tambah di rumah itu di rumah itu boleh kalau orang sholat 20 rakaat dan kita ingin 8 ya, lalu kita witir di rumah itu pun tidak masalah Kenapa masalah persoalan ini sebetulnya tidaklah masalah yang membuat umat ini jadi terpecah. Jika dihadapi dengan ilmu, dihadapi dengan il, dan tidak ada ulama mengatakan orang yang lebih salat daripada para dibid'ahkan tidak. Yang diingkari oleh ulama adalah orang salat 20 itu tidak memiliki tomak nina. Bukan sekedar jumlah rakaatnya saja. Cuma ulama kita berbeda pendapat. Mana yang afdol, 8 atau 20? Ya berbeda sisinya. Yang lain mengatakan delapan Abdul karena pas dengan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah SAW di dalam perbuatan beliau beribadah itu adalah mengambil kemampuan yang umum dari kaum muslimin. Paham itu? Yang tidak yang lebih kuat, tidak yang le, yang tengah-tengah. Delapan itu adalah mampu untuk semua orang. Standar paling mini, minimal gitu ya. Atau standar yang normal. Ya, memang sertawi kan nggak wajib. Tapi ingin nambah. Mana lihat afdal? Ada yang mengatakan kalau ditambah afdal karena jumlah rakaatnya banyak baca Al-Qur'an lebih lama. Meskipun berbeda dengan sunnah fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persisian dari para ulama yang tidak perlu didebatkan. Kalau ingin 10 boleh, ingin 8 boleh, 20 pun boleh. Yang penting bagi yang 20 itu sholatnya jangan kehilangan tomak nina itu saja. Karena sholatnya tidak tomak nina ini yang masalah. Kalau dia tomak nina, 20 boleh. Tidak ada ulama mengatakan sesat di bid'ah, tidak. Ya. Tidak dibid'ahkan atau salah, tidak. Cuma yang diingkari adalah ketika sholat itu tanpa ada tomak nih. Nah, yang 20 itu umumnya di situ. Sehingga terkesan ulama mengingkari jumlah rakaatnya. Tidak, yang diingkari bukan jumlah rakaatnya. Yang diingkari prakteknya itu. buku sangat cepat, bangkit buku sangat cepat, dan seterusnya. Ini ya, ini yang harus dijelaskan supaya uh, Ramadan itu bermakna, jangan selalu terjadi kekisruhan di dalam masalah jumlah rakaat puasa Ramadan itu. Uh, jumlah rakaat kiam Ramadan itu. Baik, itu keutamaan tadi kiam Ramadan juga kita singgung betapa agungnya bulan Ramadan itu kita isi dengan ibadah-ibadah yang diantaranya kiamul Ramadan ya atau disebut dengan sering disebut oleh kita itu tarawih Namanya dengan nama tarawih nggak dikenal di masa sahabat, dikenal dengan namanya Iyam Ramadan. Ya. Disebut salat tarawih karena Rasulullah SAW mana hadis Aisyah, belok istirahat selesai empat rakaat, dua salam atau satu salam, belok istirahat. Sebutlah tarawih ya tarawah. Ini beristirahat, tidak buru-buru. Ini beda dengan orang sholat salat 20 malah tidak ada istirahatnya gitu. Cepat sekali. Baik. Ini keutamaan siam Ramadan semua kita barangkali sudah jelas, sudah sering dibahas-bahas ya. Kemudian kita lanjutkan keutamaan juga dalam bulan Qiyamatul Lailatul Qadar tadi sudah kita bahas hadisnya wakil Imam Bukhari Muslim. Tadi hadis yang kita sebutkan yaitu tentang apa? amal eh, amali ya ibni Adam lahu illa siyam fawali. Nah di sini bahkan bukan muslim. Semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa adalah bagiku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana Akulah akan membalasinya. Kemudian alasan hasan bil asyri kebaikan itu sepuluh kali lipat. Sampai tujuh sampai ini sampai ini mi'ati dhifin. Sampai tujuh ratus kali lipat. Ilah siap kecuali puasa fa enauli wali wa la ada ta'amu eh, illa li wala syaraba illa wala lazza illa li ini wala syahwata illa li dia tidak meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya kecuali karena aku kata Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan betapa bahwa ibadah puasa sangat erat hubungannya dengan ikhlas sehingga pahalanya tidak dihinggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan ya kemudian ada faedah Pemanas asbah iman wala walayasab, wala walayasab, wala itu wala oh, yasub atau wala orang yang berpuasa jangan berkata-kata kotor jangan mencaci jangan memaki jangan ma Nah, jadi kendalikan ini adab ketika berpuasa loh ini kenapa ini akhlak tadi yang kita eratkan ibadah puasa sangat erat hubungannya dengan ak, akhlak juga Mempelai pribadi kita yang biasa di luar Ramadan, mulutnya ceplas ceplas ngomong gak karuan. Ha? Di bulan Ramadan itu dibina kembali mulut itu. Dibawa ke bengkel lagi, ya kan? Diperbaiki mulut yang ngomongnya tanpa ada memikirkan akibat daripada perkataan itu. Maka dididiklah mulut ini, jangan berkata-kata kecuali yang baik. Sebulan lamanya dididik. Makanya adalah ya bulan Ramadan itu mencetak orang-orang beriman itu menjadi berakhlak ditempel kembali akhlaknya itu menjadi baik perkataannya perbuatannya sifat dermanya dan seterusnya jangan dia apa namanya berkata-kata yang kemudian wa in qatalu ahadun aw jika ada orang yang menyakitinya dan mencacinya falyakul inni sa'im hendaklah eh, dia jawab saya ini berpuasa ini ada pancingan orang berbuat dia memancing dia dan menghina dia, mencaci dia, apa dia lakukan? Dia katakan ini menahan diri saya ini kuah Apa yang bisa aku ambil pelajaran di sini? Saya ingin ujian antum lah. Pesan Ramadan di sini apa sebetulnya? Membentuk seorang mukmin memiliki kesah sabar. Maka ibadah puasa mendidik sifat mukmin memiliki sifat sabar. Sabar itu kan ada tiga hal yang diperintahkan Allah, kita kangen ketika berpuasa pun kita lapar ya, tapi tetap saja mempertahankan apa? Melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat dan lain-lainnya, kewajiban mencari rezeki. Apa sebetulnya di sini? Ini adalah ini mendidik kita adalah menjadi muslim yang apa? tahan atau kebal atau tahan banting istilahnya. Jangan hanya menghadapi kurang makan dan minum saja. Sahabat, pedang di leher mereka nggak mau meninggalkan iman kepada Allah sabar di sini. Apapun tantangan, dia pun tidak makan dan tidak minum, dia tidak mau meninggalkan perintah Allah. Apalagi diiming-iming dengan Indomie atau semacam dengan jabatan pindah agama dan mencaci agama. Ini kan musibah besar. Membina dia. Jadi lebih baik dia menahan lapar, melawan haus, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki jabatan daripada mendapat apa? azab dari Allah. Ini sebetulnya karakter yang kita. Orang muslim yang siap berkorban demi agamanya. Ini sebetulnya karakter yang ingin diciptakan dari ibadah puasa. Sehingga dia meskipun dia itu nilai-nilai kesabaran sini, meskipun dia tidak makan, tidak minum, dia tetap apa? Taat kepada Allah. Tidak membuat kurang materi itu dia membuat lemah ketaatannya kepada Allah, tidak mempengaruhi sabar dalam menjalankan Sabar di menghadapi cobaan Allah. Dalam puasa kita kan memang diuji ya. Diuji nggak? Lapar dan ha? haus. Kemudian hawa nafsu yang lainnya. Memang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran kan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat tamar wa basyir sabirin." Ini jadi nanti diuji kita kesabaran dalam melakukan perintah Allah meskipun dalam kondisi yang berkekurangan, yang di antara sabar juga menghadapi ujian Allah seperti lapar dan ha. Musim pencaklik datang pamannya. Datang kekeringan. Kita sah Di mana latihannya? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, sabar labi lebih musibah, kemudian sabar dan menyalahkan perintah Kemudian sabar dalam apa lagi? Yang ketiga. Hah? meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia. Yaitu tadi apa? Ketika ada orang mencaci dia, dia sabar. Tidak mau membah membalas. Makanya oleh sebab itu salah satu pelajaran besar dari ibadah puasa ini adalah kesabaran itu. Mendidik mental karakter orang iman, orang beriman yang memiliki nilai kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah jadikan balasan tidak ada hinggaannya dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang memiliki sifat sabar itu, orang-orang yang sabar itu akan menemui balasan dari Allah tanpa ada hinggaan yang tadi semakna dengan hadis tadi. Wa an ajzi. Karena memang kesabar itu adalah yang tadi syukur dan sabar ini sangat penting. Memang dalam hidup kita tidak semua kita ini ber, ber, akan kecukupan. Ya kan? Maka di bulan Ramadan kita jadi memiliki sifat sah? sabar. Gak ada. Hidup ini ibarat jalan, Pak. Gimana, Ustaz? Kadang mendaki, kadang menu, nurun. kadang mendak, kadang me, miring. Kan begitu ya? Nggak ada. Nggak akan selamanya hidup ini senang tidak. Dan selamanya hidup ini menderita juga? Ti? Tidak. Itulah hidup. Di dunia ini tidak akan ada yang sempurna. Pasti ada sah sakit. Yang mana di balik itu banyak hikmahnya sebetulnya. Kadang diuji dengan sakit, kurang materi dan seterusnya. Maka dalam surat Al-Baqarah kita bacakan tadi Allah akan menguji kita. Ya. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan materi, kekurangan buah-buahan, makanan seterusnya. Ini bulan Ramadan membina jiwa kita. Ada ujian cobaan dari Allah. Mungkin meninggal orang yang kita sayangi, hilang harta yang kita cintai, Kemudian gempa, ada surutnya musibah-musibah yang seling berganti. Di bulan Ramadan, orang-orang beriman itu dididik untuk sabar menghadapi apa yang akan dihadapi di luar. Ini pesan lain dari ibadah Ramadan. Mendidik jiwa seorang mukmin milik karakter sabar. Demikian pula bahwa dia adalah orang yang pemaaf, sabar. Ya, diusik oleh orang lain, diganggu oleh orang lain, yang penting orang-orang beriman memang di dalam kehidupan pasti mendapat ujian. Baik dia berhijab dicemooh, dia berjenggot dicemooh, dia diolok-olok dan seterusnya dilecehkan. Benar itu ada. Nah, pendidikan untuk menghadapi ujian-ujian ini dididik kita pada bulan Ramadan. Nah, intinya dari ibadah-ibadah Ramadan itu kalau kita bahas banyak sekali sebetulnya Kenapa Ramadan bisa menciptakan orang bertakwa? Karena memang banyak sekali nilai-nilai pelajaran yang bila direnungkan dihayati dari ibadah Ramadan, bila kita hayati banyak sekali faedahnya. Baik. Kemudian sesungguhnya kata Rasulullah SAW, bau mulut orang pura berpuasa lebih harum daripada minyak kesturi, dari minyak wangi. Ini adalah gambaran ini kalau kita biasa masalah hukum sedikit, orang orang puasa bukan berarti tidak boleh tidak boleh apa? Tidak boleh menggosok gigi, boleh. Atau sore hari pun boleh. Ya. Nanti jangan pula berhujah kan mulut orang puasa di sisi Allah harum. Dari minyak kasturi, kan begitu ya. Karena ada orang memahami hadis ini maksudnya itu tidak boleh apa? Menggosok gigi. Bukan begitu maksudnya. Ini artinya jika Anda terbau mulut orang berpuasa itu tidak boleh apa di hina atau di karena dia sedang beribadah yang menurut Allah itu dalam nilainya adalah ibadah sehingga diposisikan dijadikan mulutnya lebih harum dari minyak kesum tapi kan diri manusia berbau maka bukan berarti kita di sana larang menurut men, apa bersiwak atau bermaksud jangan dipahami demikian ini menunjukkan keutamaan. Kadang-kadang kalau perut kosong itu memang bau buluk beda. Bau buluk beda. Tapi berarti kita tidak boleh menggosok gigi menghilangkan bau itu. Tapi maksudnya sini adalah jangan ya menghina, menyalahkan atau enggan berpuasa karena akan menimbulkan mulut berba. Karena itu bernilai ibadah di sisi Allah. Allah Walisai farhatan. Orang beriman itu memiliki dua rasa gembira inda satri wa inda liqa rabbih. Ketika dia berbuka dan ketika dia apa? berjumpa Rabbnya. Berbuka ini adalah dua. Pertama berbuka ketika memang setiap hari setelah setelah saya puasa atau berbuka maksud ini ada Idul Fitri. Nah, ini yang tadi telah kita ambil faedahnya, yang mana kita ketika berbuka merasakan nikmat yang banyak, kita bergembira ketika meminum minumkan apa pada diri kita itu syukur. Dan juga di sini inna liqa'i rabbi ketika berjumpa Rabbnya ini tadi pesan yang telah kita sebutkan yaitu bahwa orang beriman lebih mendahulukan kehidupan akhirat, kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia duniawi. <clears throat> Kemudian uh, hadis yang lain terakhir adalah hadis ini yang kita sebutkan tidak karena yaumu musawmi ahadikum fala yarfut Jangan dia berkata keji, jangan dia memarah Fa ahadun aw qatalu ini saim. Ini semanana hadis yang belumnya. Jika ada orang mengganggunya, menyakitinya atau memukulnya, maka yang ada dia jawab, ya, saya ini berpuasa. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW yang tadi telah kita sebutkan, man lam yada qala zuri wa amala bihi wal jahla wa laysa lil hajatun fa yada ta'am wa syaraba. Orang tidak mengendalikan dirinya, tidak meninggalkan perkataan bohong dan dusta dan kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Itulah berapa faedah ikhwan yang dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini. Bagaimana ibadah Ramadan itu sebetulnya perlu kita isi dengan banyak kegiatan. Ya, yang tadi diantaranya pertama adalah samping puasa, kiam Ramadan, salat witir, kemudian kiratul Quran, kemudian itikaf, kemudian berdoa, kemudian memberi makan orang puasa, kemudian berinfak dan seterusnya. Banyak ibadah-ibadah yang ya banyak beristighfar dan seterusnya ini adalah sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa nanti, kita juga mengingat tentang berbagai kesan dan pesan yang hendak ditanamkan kepada diri kita ketika melaksanakan ibadah puasa. Sehingga saat kita berbuka itu dan ingatlah, oh ya benar betapa besarnya nikmat Allah Allah Subhanahu wa taala. Oh ya betapa bagaimana kalau ketika siang hari antum lapar, ingat bagaimana dengan orang-orang yang kelaparannya bukan hanya 6 jam, tapi kelaparannya, kekurangannya Mungkin sejak dia terlahir ke dunia ini sampai dia berkeluarga dia selalu membanting tulang. Antum hanya sekedar menahan enam jam. Nah ini yang hendaknya pesan-pesan yang telah kita sebutkan tadi memiliki sabar, syukur, dermawan, ya. Kemudian merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya itu nilai-nilai itu kita hayati ketika Ramadan telah uh, mendatangi kita nanti. Demikian untuk selanjutnya kita pindah kepada sesi tanya jawab kenapa setengah 12. Kami persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Ikhwan. Terima kasih kepada Ustaz. Uh, sebelum Ustaz menjawab dari apa pertanyaan eh, pertanyaan kita, uh, pertama untuk info tambahan agenda yaitu pada hari ini yaitu hari Sabtu itu sore jam 16 sampai 17.30 kajian khusus untuk ibu-ibu. Tempatnya di Masjid Darul Hikmah Jalan Asrama Sibrata. Diulangi sekali lagi hari ini tambahan kajian yaitu hari Sabtu sore jam 16 sampai 17.30 khusus untuk ibu-ibu kemudian e, temanya kita serahkan kepada Ustaz kemudian bab di diisi dalam hikmah dalam akramati berata kemudian dilanjutkan e, sesudah maghrib sampai dua jam dua puluh satu tiga puluh kajian untuk umum bertempat di Masjid Raya Arafah Jalan Angkuan. Tema temanya adalah mengulang faidah uh, rintangan dakwah di zaman Rasulullah SAW apa saja rintangan-rintangan dakwah di zaman Rasulullah SAW dan kita uh, eh, sandingkan dengan rintangan-rintangan di zaman kita sekarang. Kemudian esok harinya subuh pagi 5 Juni 2014 pada subuh ya, kembali di Masjid Muslimin. Uh, kemudian celengan atau infak dari bapak dan ibu untuk pembangunan uh, sekolah kita yaitu bertempat di Jalan Stadion untuk pembangunan sekolah uh, eh, TK dan SD dan itu akan berlanjut ke uh, eh, SMP dan beri kepada bapak dan ibu-ibu uh, menyumbangkan uh, infak berlomba-lomba dalam kebaikan dan sedekah insya Allah tidak akan terputus kalau kita sudah meninggal dunia. Itu saja kita persilakan kepada Ustaz Subhanallah Ta'ala untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan kepada beliau. Kepada Ustadz dipersilakan. <clears throat> Baik, uh, pertanyaan pertama, banyak ritual yang dilakukan di tengah masyarakat menjelang Ramadan seperti ziarah kubur, uh, suami istri saling meminta maaf, doa bersama menyambut Ramadan, apakah ritual tua tersebut ada? Tuntunannya adalah dari Rasulullah SAW, mohon penjelasannya. Eh. Pertama adalah ziarah kubur, itu ada sunnahnya, tapi tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Ziarah kubur disunahkan, tapi tidak dikaitkan dengan Ramadan. Bila dikaitkan dengan Ramadan menjadikan sebuah penentuan yang itu butuh kepada dalil. Orang yang mengkhususkan sebuah waktu, menentukan sebuah bilangan, menentukan sebuah cara dari dirinya sendiri yang tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW, maka ini bid'ah yang dolala. Jadi ziarah kubur dikhususkan umpamanya mau masuk Ramadan ziarah kubur, Idul Fitri ziarah kubur, dan ini ini tidak ada dalilnya dan tidak ada anjurannya. Ziarah kubur boleh boleh, tapi ada tanpa dikait-kaitkan dengan zaman tertentu dengan cara-cara tertentu. Ya, tidak boleh dikait-kaitkan. Sehingga dipahami kalau orang tidak ziarah kubur sebelum Ramadan, Ramadannya kurang kurang apa namanya? afdal. Atau orang tidak ziarah kubur sebelum Ramadan kepada orang tuanya dianggap tidak hormat pada orang tuanya. Kan ini biasanya lahir lahir sebuah pemahaman yang keliru di masyarakat akibat dia membuat sebuah bentuk acara. Itu biasanya. Sehingga orang tidak melakukan dinilai dia rendah, dinilai dia ku, kurang. Benar nggak terjadi begitu? Nah ini akibat sebuah bid'ah itu. Jadi kalau dia umpamanya sempatnya dia sebelum Ramadan tidak masalah, tapi kalau sudah dirupakan rutinitas, dibiasakan, bahkan sudah membudaya, ini berbahaya. Bahkan menjadikan orang lain yang tidak melakukan dia anggap kurang atau melanggar agama. Betul nggak? Ini fitnahnya. Jadi ziarah kubur ada, ada, tapi tidak boleh dihubung-hubungkan dengan Ramadan atau Idul Fitri. Meminta maaf pada suami istri ini dianjurkan. Kapan saja juga tidak ada hubungan kaitan dengan Ramadan. Ya gitu. Doa bersama masyarakat ini juga banyak biasanya. Ini juga tidak ada. Tak pernah Rasulullah diundang sahabat maupun Imam Syafi'i tidak pernah diundang oleh oleh masyarakat di zamannya untuk berdoa sebelum Ramadan tidak pernah. Inilah budaya masyarakat kita yang pada hakikatnya merupakan sebuah e, yang membuat masyarakat ini tidak bisa berdoa. Berdoa saja harus manggil tuanku. Kapan dia bisa berdoa sendiri? Seakan-akan kalau nggak manggil tuanku, doa kurang abdul, doa tidak dikabulkan. Padahal berdoa itu setiap menit boleh berdoa waktu sholat selesai sholat mau selesai antara azan dan komat berdoa jangan hanya ketika Ramadan terlalu jangan kita berdoa atau dikait-kaitkan dengan pulangnya arwah biasanya kalau di Minang itu dikaitkan bahwa arwah orang tua nenek moyang pulang ke rumah sebelum Ramadan maka perlu ada doa bersama benar nggak begitu kaitannya itu biasanya itu dia ini arwah nenek moyang pulang dan ini sudah melenceng dari akidah yang benar berarti. Apabila dikaitkan pula dengan ini. Atau hanya sebagai budaya saja, bahayanya apa? Dianggap tetangga yang tidak melakukan, dia tidak afdal Ramadannya. Dia merasa ketika dia melakukan itu, lebih enjoy dan lebih sempurna Ramadannya. Ini yang menyebabkan kekeliruan. Ya, kalau berdoa lebih afdol kita berdoa di rumah kita. Selain salat sunnah, salat witir, salat malam, ya atau sholat sunnah sunnah rawatib bagi laki-laki kan boleh di rumah ya atau tidak mesti diundang orang-orang untuk berdoa nah, ini akibatnya jarang kita berdoa di rumah kita karena harus mengundang tuanku untuk berdoa itu dianggap doa yang paling mantap itu doa tuan langsung saja belum tentu doa tuanku diterima ya kan Justru yang lebih pasti betulnya kita sendiri berdoa. Karena kita lebih tahu tentang kebutuhan kita, hajat kita. Wallahu alam Apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar bagi seorang yang mendapatkan malam ini? Apakah ada sesuatu yang dirasakan pada malam itu? Banyak ulama-ulama menyebutkan terasa dua cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin pagi hari, matahari terbit dengan tidak memancarkan suara cahaya yang begitu terlalu menyengat gitu ya itu ada memang tetapi walaupun kita tidak tahu malam itu malam Ramadan kita beribadah kepada Allah tetap mendapatkan pahala bulan eh, kita beribadah pada malam Lailatul Qadar dan kita tidak tahu malam itu malam Lailatul Qadar tetap kita mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar jangan di dikaitkan kalau kita tidak tahu malam itu malam tahun berarti kita nggak dapat malam itu qadar pada tahun ini enggak. Kalau bapak-bapak salat selama 30 malam itu di masjid setiap malamnya salat tarawih pasti dapat malam. Kalau istilah padangnya kan dipakai tambu rapi, ya kan? Jo bada-bada di sapu esnya apa? Dari malam pertama sampai malam terakhir, so, salat pasti dapat itu. Tapi kalau dikira-kira ditebak-tebak saja udah, ya kan? Yang ganjil-ganjil saja itu enggak. Coba diambil semua. Baik, bagaimana membayar fidya wanita yang menyusui? Jadi setelah dia atau saat di bulan Ramadan boleh dibayar fidya atau setelah Ramadan boleh dibayar fidya Satu nah, itu memberi makan satu orang fakir miskin. Kalau dia umpamanya uh, meninggalkan puasa karena menyusui 30 hari, lalu dibuat hidangan, diundang 30 fakir miskin sudah terbayar. Atau lima hari dia buat hidangan, dipanggil lima orang fakir miskin, makan di rumahnya sudah terbayar. Kalau mau dikasih satu-satu pun nggak apa-apa, dikasih beras, dikasih ikannya, lesurnya, karena makan, ya. Tapi lebih efektif kalau dia undang orang makan sekaligus selesai sudah. Dan begitu dengan dia orang tua yang tidak diharap orang sakit yang tidak ada kesembuhnya atau orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Bolehkah membaca dan mem mem memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu dan dalam keadaan haid atau nifas? E, dalam keadaan tidak berwudu e, ada khilaf para ulama, ya termasuk juga waktu haid dan nifas. Tapi e, kalau tidak berwudu lebih arjah boleh karena la masuk ilal taharut itu tafsirnya oleh jumhur ulama maksudnya adalah malaikat. Jadi tidak berwudu. Tapi afdol kalau berwudu. Adapun haid dan nifas, jumhur ulama mengatakan tidak boleh disentuh. Tapi boleh dia membaca Al-Quran, boleh. Tapi menyentuh tidak boleh. Bagaimana caranya? Mungkin dia alas tangannya dengan kain, dia untuk memindahkan halaman Al-Quran, dia alas pakai apa itu boleh. Ya. <clears throat> Bagaimana hukum Memboarding atau meluruskan dan mengkeritingkan rambut jazakumullah khair. Mengkeritingkan itu ulama mengatakan haram karena termasuk tahrir al Tapi kalau dia keriting diluruskan, sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena asal rambut yang indah itu kembalikan kepada asalnya. Ya, sebagian ulama kalau dia keriting susah untuk menyisirnya, sebagian ulama malah membolehkan kalau keriting diluruskan. Tapi kalau lurus dikeritingkan, ini ulama tidak membolehkan karena al-aslu adalah lurus. Nah, sama dengan orang pamannya giginya apa namanya ada sesuatu ya kan? Tapi terlalu keluar pemain boleh diluruskan oleh dia. Karena balikin kepada asal yang tabii. Boleh. Hah? Dirobak maksudnya gimana? Saya nggak paham yang penting kalau terjadi perubahan dari bentuk tobi dari bentuk yang biasa itu dilarang. Ya, apalagi sekarang ini banyak orang pakai rambut kayak bulu simpai. Ya, kalau saya manggilnya ini orang-orang ini udah mau jadi simpai. Dengan warna-warna merah kuning gitu ya. Ada yang hijau juga. Kadang-kadang sudah sudah bukan kayak manusia lagi. Ini berapa manusia ini bodoh nih? Karena rambut yang asli itu adalah hitam. Makanya disebutkan dalam memuji Jibril ketika datang hadis Umar bin Khattab ya Baina manar juzu inna Rasulullah ija rajul syadidu bayad syadidu sawad Sangat hitam rambutnya. Rambut yang bagus hitam. Bukan malah warna-warni. Ini kadang-kadang lah hidungnya pesek mau niru kayak orang barat juga gitu rambutnya dimerahkan. Padahal orang barat itu ingin rambutnya apa? Hitam. Inilah kebodohan kita. Ya kan? Dan kebanyakan sudah mirip simpai ya. Karena kadang-kadang di sini merah, di sini hitam gitu ya. Ini tidak boleh. Yang boleh itu adalah kalau dia sudah ubanan, ubanan itu boleh dengan hanak namanya. Jadi rubah dengan tidak terlihat terlalu tua nanti istrinya nggak nyuka sama dia boleh dirubah tapi bukan dengan warna hitam kalau waswawa inai ya inai boleh ya. diwarnai gitu tapi bukan dengan hal yang menghambat sampainya air ke rambut kenapa di bulan Ramadan kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau di tidak ber, ma, di, yang tidak bermanfaat dan apakah keyakinan untuk kita selalu istiqomah menjalankan di luar bulan Ramadan? Itu yang kita bahas tadi bagaimana agar eh, nilai-nilai e, Ramadan itu kita pertahankan. Ya. Makanya sebagian ulama salah mengatakan bi salmar la irfullah illa fi Ramadan. Siapa seseorang itu jeleknya seorang manusia itu tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ramadan. Kenal Allah hanya bulan Ramadan. Luar Ramadan tidak kenal Allah dia. Jadi hendaknya ketika berpuasa itu nilai-nilai yang telah kita bahas tadi itu dipertahankan, dihayati, direnungkan. Apakah mengususkan ziarah kubur menjelang Ramadan dengan menabur bunga termasuk syirik? Apa sah puasa kita bila uh, memohon kita tidak selalu sholat uh, eh, dalam apa nih? Bila tidak melakukan sini apa nih? Misalnya. tidak melaksanakan apa. Jadi kalau memang salat tarawih tidak tidak membatalkan puasa, ya maksudnya gini, salat tarawih itu sunnah, sunnah ya, sunnah muakada, salat yang mulai Ramadan itu sunnah muakada, tapi rangkaian dari puasa. Tapi bukan berarti puasanya tidak sah, tidak, puasanya sah. Baik, mengenai jawaban jarak kubur tadi kita sudah jelaskan. Kemudian masalah menabur bunga itu adalah akidah dari dari orang Hindu. Eh, bisa diambil di YouTube itu seorang Syekh Abdul Aziz namanya. Dia adalah pandita Hindu, seorang ulama Hindu yang masuk Islam. Dia bongkar di situ ajaran-ajaran Hindu yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di antaranya adalah ziarah kubur dengan menabur bunga karena dipahami dalam agama Hindu itu eh, harumnya bunga akan naik ke nirwana, alam nirwana, alam dewa. Ya, kalau kita ziarah kubur itu mendoakan bukan bunga yang ditabur. Mohon penjelasan uh, istri saya sedang hamil jika tidak berpuasa karena tidak sanggup dan khawatir tidak kondisi janin, apakah ada bayar fidyah? Oh, iya, tadi sudah kita jelaskan bayar fidyah. Ya. Uh, dia bayar fidyah bukan qada. Walau sebagian ulama mengatakan dia qada dan bayar fidyah, tapi uh, menurut uh, sebagian ulama tidak mungkin satu ibadah diberi hukum dua ganjaran. Besaran pedianya sudah kita sebutkan tadi yaitu memberi makan satu orang pakai miskin untuk satu hari berpuasa. Jika dalam sholat sunnah tarawih tiap dua rakaat disenggelingi dengan zikir dan bacaan dua secara jamaah. Ini juga merupakan hal yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW seperti di kita Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli sayyidina Muhammad ini juga diteriak-teriakan di antara rakaat-rakaat tarawih ini juga tidak ada tuntun Nabi SAW ya. Ana mau tanya mengenai sholat tarawih yang dilakukan Rasulullah SAW empat rakaat dengan satu malam. Uh, di riwayat Aisyah itu ada umumnya, ada mengatakan empat empat empat rakaat satu salam, ada yang memahami adalah dua rakaat satu salam. Hal itu uh, para ulama membolehkan. Bahkan uh, eh, menukai dan lain ini bukan adalah bentuk-bentuk pelaksanaan salat malam itu. Kadang-kadang empat rakaat satu salam ya, jadi tidak masalah hal seperti itu. Lebih tapi asal lebih abdolnya itu adalah dua rakaat karena ada hadis sorry dari Rasulullah SAW Ketika Rasulullah ditanya, "Kaifa salatul lail?" Qala masna masna. Bagaimana salat malam? Rasulullah menjawab, "Dua rakaat, dua rakaat." Ini lebih afdol. Otak di masyarakat kita umumnya menjelang Ramadan ada syukuran, mengundang makan ke rumah apabila uh, dari ini sudah kita jawab juga. Bagaimana kaifiat dalam mengimplementasikan hadis Rasulullah SAW dalam mengakhirkan waktu sahur dan meninggalkan berbuka, yaitu kalau sudah masuk waktu berbuka jangan ditunggu-tunggu dulu langsung berbuka. Bukan maksudnya belum masuk berbuka lalu berbuka. Itu menyelenggarakan berbuka bukan menyelenggarakan berbuka kalau sudah masuk waktu berbuka langsung berbuka tidak ditunda-tunda sibuk dulu melakukan pekerjaan yang lain ya tidak boleh karena itu merupakan salah satu ciri orang ahlu bid'ah sebenarnya orang-orang Yahudi mengakhirkan sampai terbit bintang demikian pula orang-orang Rafidah. Jadi kita kalau sudah bunyi beduk atau istilah orang sudah azan langsung apa? Langsung uh, berbuka. Tidak uh, melakukan kegiatan-kegiatan lain dulu. Dulu kan berbuka. Nah, diakdolkan begitu. Karena di sini adalah hak diri kita harus ketemu. Kemudian bersahur demikian pula Walaupun dalam hadis disebutkan bahwa sekitar 50 ayat, sekian ayat Rasulullah sebelum uh, masuk waktu imsak uh, sebelum masuk waktu terbit fajar bukan imsak. Kalau kita waktu imsak itu masih boleh bersahur pada Tapi bagi orang yang terbangun dengan waktu yang cukup, baiknya dia sisakan waktu imsak itu nggak masalah, bukan bina Tapi kalau waktu imsak itu dipahami nggak boleh makan dan ini yang salah. paman seorang bangun masih sudah masuk waktu imsak, tapi belum terbit fajar itu boleh dia makan sepuas-puasnya. Ya, Nah ini jadi jangan karena juga ada orang salah paham, ada yang membid'ahkan imsak. Imsak itu tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Memang ada Rasulullah SAW menyenggang waktu antar ketika fajar dengan selesai makan sahurnya itu ada waktu sekitar 50 ayat dengan ada orang ayat sahabat menjelaskan seperti itu. Ya kan? Ada batas waktu memang. Itu bagi orang yang memiliki keluang waktu. Tapi kalau pas dia bangun warung al dia masih boleh makan. Tapi keyakinan sebagai masyarakat kita kalau sudah waktu imsak nggak boleh makan dan nih. Padahal nggak boleh. Kalau dia masih kesedak-kesedak rasanya, ya boleh dia minum selama belum terbit fajar. Apakah ada uzur untuk tidak berpuasa bagi orang yang pekerjaannya terlalu berat? Ini jelas saya ini. Kalau pekerjaan itu ada terlalu berat dan takut dia akan binasa, dia boleh apa? berbuka. Juga kondisi seseorang jika dia akan kehilangan salah satu fajar pendengaran yang benar, penglihatan juga kabur-kabur kunang-kunang bahasa ya, ya, itu boleh dia berbuka. Apakah kalau kita lupa sholat Misalkan pada saat kita sedang melakukan salat asar, pada rakaat pertama kita baru ingat ternyata kita belum salat zuhur. Apakah kita harus menghentikan salat zuhur lalu salat asar? Tidak, lanjutkan salat asarnya baru dia salat zuhur. Hah? Yang kerja berat itu bukan berarti kerja berat menurut yang memang lazimnya seperti pemain tukang angkat pikul itu ya yang di kerja di pelabuhan atau di pasar kadang-kadang ya. Dan seharusnya dia lebih baik berpuasa bekerja setengah hari saja. Itu sebagai saya ini menjelaskan hal seperti itu. Jadi kalau memang darurat dia tidak bisa meninggalkan kerja seperti itu dan tidak sebenarnya kebutuhan keluarganya, maka dia boleh uh, kondisinya darurat seperti itu boleh dia berbuka. Dia ganti. Dia ganti, ganti. Tidak, dia ganti. Bukan video. Bagaimana hukumnya salat di musalla seperti di apa nih? Tidak tahu nih atau di tempat kerja yang mana tukang campur baur di dalamnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan Sholat boleh saja, kalau ada wanita silakan dulu sholat wanita, selesai wanita baru kita gitu di yang seperti itu. Eh, Al aslu mengikut pemerintah, bukan organisasi. Karena yang berhak menentukan awal Ramadan, kapan berlebaran itu pemerintah. Ya, bukan organisasi. Makanya sekarang ini NU lain lagi waktu puasanya, Muhammadiyah lain lagi, kemudian wasilah lain lagi, jamaah ah, macam-macam ya. Ada yang dua, dua hari sebelum orang kelihatan bulan itu kemudian sudah berpuasa dia. Ini kekeliruan. Kebijakan menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu adalah hanya di tangan pemerintah, bukan di tangan eh, kelompok-kelompok atau jemaah-jemaah. Sebelum bulan Ramadan di mana Rasulullah SAW uh, eh, mengajarkan ibadah qiyamul mulai Rasulullah SAW e, eh, pernah di rumah ya hanya yang di masjid berjamaah tiga malam saja. Ya. Jadi Rasulullah pernah salat qiyam Ramadan setelah tiga malam beliau salat qiyam Ramadannya di rumah. Dengan alasan di antara ini itu ketika Rasulullah takut diwajib kepada umatnya. Maka Rasulullah mengatakan itu. Setelah itu ulama menyatakan sekarang tidak ada lagi akan turun wahyu setelah itu jelas-jelas bahwa Ramadan tetapnya sunnah, maka tidak masalah dilaksanakan selalu di masjid. Tapi tidak mengapa mau dilakukan di rumah boleh juga. Bagaimana cara meng eh, mengkodok puasa yang telah kita tinggalkan mulai dari balik sampai umur 27 tahun apakah harus dikodok Ustaz? Nah, ini yang sulitnya. Ya kan? Dia ya, berapa tahun dia tinggalkan? Ya harusnya dia kodok. Harusnya dia kodok. Apakah ada kaitan rusak atau eh, sompelnya pahala puasa yang akan dikerjakan puasa sebelumnya tertinggal belum diganti dengan sengaja sehingga masuk waktu puasa Ramadan. Ini harus dia bayar secepatnya ya. Kemudian puasa Ramadannya tetap harus dia lakukan. Bagaimana puasa orang yang keadaan junub yang mandi baru setelah waktu subuh. Ini hadis Afsah yang tadi eh, hadis Ummu Salamah menyebutkan Rasulullah SAW berniat puasa uh, tetap dalam keadaan junub itu dan setelah dia mandi junub setelah terbit fajar. Itu boleh. Jika orang junub sebelum terbit fajar kemudian dia makan sahur setelah terbit sahur setelah terbit fajar baru dia mandi junub untuk salat itu boleh. Tidak masalah. Demikian pula kalau orang mimpi di siang hari itu tidak membatalkan puasa. Kemudian uh, banyak hukum lain dijelaskan oleh ulama. Ya ini karena syarat membatal puasa itu syaratnya dia ingat tahu. Nah kalau seperti orang junub itu boleh. Kemudian tadi juga orang haid yang tadi kita sebutkan. Orang haid dia sebelum terbit fajar sudah selesai haidnya. Dia tapi belum mandi, belum mandi. Maka dia boleh berpuasa, hukumnya seperti orang junub juga. Mandinya setelah tarik fajar. Salah satu dari bentuk yang Allah hambanya agar hambanya nyaman menjalankan ibadah puasa adalah setan di belenggu Tetapi mengapa banyak hamba yang masih tergoda dengan perbuatan maksiat? Tadi sudah kita jelaskan kan? Ya, penyebabnya karena hawa nafsunya. Bagaimana kita menyangka terhadap pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dalam bulan Ramadan yang dapat membuat uh, apa nih berpuasa sementara pekerjaan tersebut harus dilakukan di bulan Ramadan bagaimana hukumnya baik usaha karyawan harusnya ya uh, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mulia diluangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Pekerjaan-pekerjaan sifatnya memang berat ya, nggak ada pekerjaan tidak berat apalagi kalau berpuasa ya. Tapi pekerjaan yang boleh ditinggalkan berpuasa yang tadi kita katakan seperti pekerjaan itu betul membuat dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu kecuali dengan e, membatalkan puasanya. Ada pekerjaan-pekerjaan kantor ataupun dia mengawasi mesin dan selama macam itu beda. Ya, mangkat barang-barang yang mangkat barang di toko yang biasa-biasa tidak masalah. Memang apapun di bulan Ramadan itu itulah melatih diri kita untuk bersabar. Jadi memang bukan artinya sudah terasa berat memiliki uh, peluang untuk berbuka tidak. Hah? Kalau orang bekerja sama sama dulu atau seperti yang kerja direk di lokasi ini, kan berat tuh, susah tetap berpuasa di bulan di bulan Ramadan, kerja mereka bisa. Ya sudah terbiasa. Tetap dia berpuasa dia. Anak sekarang lagi menyusui bagaimana anak anak membayar membayarnya mengkodok atau membayar fidyah. Kalau menyusui adalah membayar fidyah. Itu yang lebih roji dari ulama. Tapi kalau air dan ibah dia mengkodoknya. Kalau dia menyusui adalah membayar fidyah. Itu yang tadi kita sebutkan satu kari berpuasa satu orang fakir miskin beri makan satu orang fakir miskin. Boleh saja dia umpamanya diundang yang tadi saya sebutkan diundang sekian orang fakir miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya berpuasa. Allah alam itulah dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdika. Ah. Kalau tidak sistem asuransi dan itu adalah sistem sumbangan, tidak, maksudnya memangnya uang ini tidak ada kembali, dapat musibah, uang tidak dikembalikan, tidak dapat musibah, uang juga tidak kembalikan. Kalau kita kalau uang itu yang Tapi kalau kita nanti belum punya dana yang contohnya bupati, waktu uang itu belum, belum nyampe tidak begini, beda. Apakah itu dianggap iuran? Itu tidak masalah. Kalau dianggap seperti asuransi biasa, jelas haram. Ya, asuransi biasa haram. Tapi kalau itu iuran masyarakat, yang iuran ini ditetapkan, ya, tapi nanti berobat apapun penyakitnya diobat, tidak sakit pun uangnya tidak dikembalikan sama semacam tidak bisa. Tapi dianggap sumbangan masyarakat untuk baik yang mampu tidak mampu tidak masalah. Tapi kalau prakteknya seperti asuransi yang biasa nah, itu termasuk yang diharamkan. Allah alam Baik, kita tutup dengan angka pada majelis. Subhanakallah wa minka. Asyadu ala ilah anta. Assalamualaikum. dari pemaparan dari Ustaz tentang masalah Eh, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa setelah kita mengilmuinya untuk menyambut bulan Ramadan dan semoga kita uh, mempersiapkan diri dan kita bertemu dengan bulan Ramadan melalui pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.